Namanya aslinya adalah Abdullah. Abdullah, ya. Eh, ayahnya Abu Kuhafah namanya adalah Utsman. Ya. عبد الله بن عثمان بن عامر بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة Taim ini adalah asal dari Bani Taimi setelahnya yang dibilang Taimiyah Taimiyah adalah dari Taim ibn Murrah nah Murrah ini bertemulah Abu Bakar radhiyallahu anhu dengan kakeknya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bernama Murrah nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Muhammad ibnu عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن منف بن قصي بن كلاب بن مرة نعم برتموا لها أبو بكر رضي الله عنه برسم الرسول صلى الله عليه وسلم دي مرة نعم. أبو بكر صديق رضي الله عنه min awal man aslam termasuk manusia-manusia pertama yang masuk Islam ya beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bahkan sebagian berkata bahwa dialah memang yang paling pertama tapi sebagian sanad mengatakan bahwa yang paling pertama masuk Islam adalah Ali radhiyallahu anhu sebagian bertama berkata bahwa Khadijah radhiyallahu anha ummul mukminin ummuna ummul mukminin Khadijah radhiyallahu anha wal Imam Abu Hanifah rahimahullah Eh, Nu'man ibn Sabit menyebutkan jamak yakni mencari titik temu di antara riwayat-riwayat ini dan berkata eh, awwalu man aslama minar rijal yakni yang pertama kali masuk Islam dari golongan lelaki dewasa Abu Bakar wa awwal man aslama minan nisa adapun dari wanita adalah Khadijah radhiyallahu anha wa as sibyan dan dari bocah dari anak-anak waktu itu adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ajmain. Tapi memang ada al mutlak yang mutlak yang kita lihat dari eh, penelitian-penelitian yang ada yang mutlak pertama kali masuk Islam adalah memang Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam langsung pulang kepadanya setelah menerima wahyu pertama kali ya e, termasuk Abu Bakar radhiyallahu anhu setelah masuk Islam tidak lama setelah meyakini kebenaran apa yang dibawakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam Langsunglah Abu Bakar radhiyallahu anhu keluar rumah dan menyeru manusia kepada is kepada Islam. Langsung aslama ala yadihi sitta minal ashrah al mubasharina bil jannah. Langsunglah masuk Islam di tangan Abu Bakar 6 dari 10 orang yang dijamin surga. 6 orang dari 10 yang dijamin surga. Ya. Maka enam orang ini kelak nanti di hari kiamat berada di timbangan hasanahnya Abu Bakar Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nah, ini sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di riwayat Imam Muslim rahimahullah, Turmudi dan lain-lain, man ila hudan, barang siapa yang menyeru kepada petunjuk, ya kan? Karena lahu ajruh, dia dapat pahalanya wa ujur man tabi'ah dan juga pahala-pahala orang-orang yang mengikutinya, yakni mengalir poinnya kepadanya. Ya, Di dunia yang kosong min ujurihim syai'a tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Ya. Enam orang yang Islam di tangan Abu Bakar ini radhiyallahu anhu antaranya adalah uh, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, uh, Zubair bin Al-Awam, Talha bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, Sa'ad bin Abi Waqqas sama Abu Ubaidah bin jarrah radhiyallahu dan ajmain. Enam orang ini langsung. Seseorang berkata mungkin, siapa bilang yang namanya berdakwah perlu ilmu? Abu Bakar radhiyallahu anhu baru berislam kepada Rasul langsung keluar berdakwah. Ya? Ilmu apa yang <laughs> didapat? Langsung dia keluar rumah dan berdakwah menyeru manusia kepada kepada Islam. Maka tidak berarti berdakwah membutuhkan il, ilmu. Maka kami jawab. Dikarenakan kami wajibkan yang namanya berdakwah adalah jangan dulu ngomong dakwah kalau ilmu belum kelar. Belajar dulu. Kewajiban paling inti adalah belajar belajar jangan jangan sosok masuk ke ranah dakwah yang yang yang dakwah dalam artian menyuruh manusia dakwah dengan praktek aja dulu sebatas keilmuan yang kau ketahui nah mereka membantahnya dengan hujah ini siapa bilang berdakwah harus pakai ilmu ya kan? Dikarenakan semangat berdakwah yang luar biasa dan belajar dan ilmunya nggak ada, mereka membantah kita dengan hujah ini Abu Bakar baru masuk Islam langsung keluar rumah nyeru manusia kepada Islam. Maka kami jawab, Abu Bakar menyeru manusia kepada hal yang dia ketahui, yaitu Muhammad Rasulullah. Sebatas itu. Itu dia punya ilmu. Muhammad Rasulullah sebatas itu yang dia seru. Nah, sekarang orang-orang yang bergerak keluar rumah berdakwah, padahal dia belum belajar dan lain-lain. Apakah mereka menyerukan hanya sebatas kepada apa yang mereka tahu? Berani jamin? Akhirnya ketika ditanya dan lain-lain, nggak berani mereka berkata nggak tahu. Kenapa? Ya, Syuhrah. Itu syaitan dibikin maghrur ini dan dia merasa di atas kebenaran karena telah berdakwah dan mengajak manusia dan lain-lain padahal sungguh syaitan ya ini syaitan menipunya. Ya? Tidak demikian. Yang wajib bagi para penuntut ilmu yang paling utama skala prioritasnya adalah belajar untuk dirimu sendiri praktekan. Dakwah dengan apa yang kau praktekan. Bukan bergerak kemudian menyeru manusia menulis di Facebook, bikin-bikin pernyataan di WhatsApp, la la la la la. Kalian lost, kalian nyasar itu. Nyasar dari jalur. Ya. Tapi ala demikian Abu Bakar radhiyallahu anhu menyeru dan kemudian masuklah ke dalam Islam enam orang dari sepuluh orang yang dijamin syur, syurga. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan julukan Atik. Nah, julukan ini kurang kita kenal. Nah, lebih kita dengar dengan nama As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tapi ada julukan lain untuk uh, Abu Bakar radhiyallahu anhu juga Atik, artinya yang dibebaskan, yang dibebas, yang dibebaskan, ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjulukinya ini, sebagaimana diwakilkan Imam Turmuzi rahimahullah Eh, di Sunan juga Al-Hakim dan Saburi dengan sanad dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berkata Inni la fi bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aku suatu hari lagi di rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ashabun lahu fi fina dan para sahabat Rasul lagi duduk-duduk di halaman walaisa baini wa bainahum illa as yang memisahkan aku dengan para sahabat Rasul hanya sehelai kain sitar, ya kan? Kerja Abu Bakar, kemudian terlihat datanglah Abu Bakar dari jauh. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada para sahabatnya, "Man an yanzura ila atiq ila atiqin minan nar falyanzur ila hadza." Barang siapa yang senang, barang siapa yang mau ya kan? di antara kalian untuk melihat seseorang yang atiq yang terbebaskan dari neraka ya? sang terbebaskan dari neraka, maka agar dia melihat orang ini. ini melihat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Fakana Atiq, yani di rumahnya dipanggil Atiq radhiyallahu anhu Abu Bakar. Ya. Abu Bakar radhiyallahu anhu ya tentunya sebagai sahabat memiliki banyak manakib, apalagi sahabat yang paling utama, paling inti. Dikarenakan apa? Eh, demikianlah akidah ahlu sunnah wal jamaah bahwa khairun nas ba'da rasul sallallahu alaihi wasallam ya sebaik-baiknya manusia setelah rasul sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ini yang dinyatakan dan pernyataan oleh para sahabat-sahabat lain dan juga ulama ahlu sunnah dari zaman ke zaman tentunya memiliki banyak manaqib yakni fadail keutamaan hadis-hadis yang membicarakan tentang keutamaan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dan berbicara tentang Abu Bakar, keutamaan-keutamaan yang seringkali tidak terlepas dari keutamaan-keutamaan Umar radhiyallahu anhu karena seringkali Abu Bakar dan Umar, Abu Bakar Umar, Abu Bakar Umar. Kalaupun memang terlihat dari beberapa kasus di mana Abu Bakar radhiyallahu anhu diutamakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahkan dari Umar radhiyallahu anhu. Sebagaimana diriwayatkan Imam Ahmad rahimahullah dan juga Imam Turmudi dengan sanadnya dari Anas Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Mungkin dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, arhamu ummati bi ummati Abu Bakar. Yang paling rahmat, yang paling sayang kepada umatku, yang paling sayang, yang paling rahim terhadap umatku Abu Bakar. Wa asyadduhum fi amrillah dan yang paling tegas dalam amrullah, dalam perintah Allah, dalam ajaran Allah adalah Umar wa hayaan dan yang paling pemalu di antara umatku adalah Utsman wa aqbahum bi kitabillah dan yang paling tepat keputusannya dengan kitabullah adalah Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu anhu ajma'in riwayat ini disahihkan al eh, Syekh Al Albani rahimahullah di dalam Sahih Al Jami' ya juga masih diriwayatkan oleh Al Imam at Turmuzi rahimahullah dengan sanadnya dari Jabir Yang Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu anhu di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Abu Bakar wa Umar min hadha din kamanzilati sam'i wal basar min ar-ra's. Abu Bakar dan Umar posisinya di agama ini seperti posisi pendengaran dan mata bagi kepala. Ajib. Abu Bakar dan Umar posisinya di agama ini esensialnya adalah sebagaimana esensialnya pendengaran dan penglihatan bagi manusia. Ya. Asar ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Begitu juga diriwayatkan Imam Tirmidzi dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqtadu bil ladzaini min ba'di." Yani ikutilah dua orang sepeninggalku min ashabi di antara sahabatku. Yani ikuti ajaran-ajaran mereka, pegang teguh ajaran-ajaran mereka, Mana yang tentunya selain aja ajaranku ikutilah ajaran dua orang sahabat di antara sahabatku sepeninggalku di Abi Bakar wa Umar yaitu pada Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhum ajma'in. Masih diriwayatkan Imam Turmudi rahimahullah dari Ali Ibnu Abi Talib radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata suatu hari ada Rasul sallallahu alaihi ada ada Abu Bakar dan Umar di sana. Rasul pun berkata kepada Ali berdua berdua wahai Ali innahuma sayyida ahli al jannati min al-awwalin wal akhirin sesungguhnya mereka berdua ini pemuka orang-orang dewasa di antara ahli surga yakni di ahli surga mereka adalah pentolannya, pemukanya bagi para orang-orang dewasa lelaki-lelaki dewasa yani. Bagi wanita ada Khadijah, ada Fatimah radhiyallahu anha. Bagi anak-anak muda ada Hasan dan Husain. Tapi untuk orang-orang dewasanya, pemuka penduduk surga, orang-orang dewasanya adalah dia berdua nih, Abu Bakar dan Umar. Minal awalina wal akhirin. Dari seluruh umat yang ada di muka bumi. Pemukanya dia berdua. Illa al-anbiya wal mursalin. Kecuali dari antara Rasul dan Nabi. La tukhbirhuma ya Ali. Tapi ente diam-diam aja ya Ali. Jangan bilangin mereka berdua. Ya? Lihat. Kemudian diriwayatkan dari Imam Ahmad rahimahullah juga ya, Imam Ibn Majah rahimahullah dengan sanadnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa saya Nabi saw bersabda menegaskan betapa peranan Abu Bakar radhiyallahu anhu lebih terasa oleh Nabi pengorbanannya dibanding sahabat-sahabat lain. Ma nafa'ani Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma nafa'ani malu ahadin, ma nafa'ani malu Abi Bakar." Sungguh tidaklah berasa bermanfaat bagiku harta seseorang okay, dalam membantuku, tidaklah serasa sebagaimana harta Abu Bakar bagiku. Ya, yakni betapa Abu Bakar radhiyallahu anhu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mempercayainya akan memberikan dia yang Abu Bakar mau memberikan seluruh hal yang dia miliki untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar pun tersanjung mendengar ujian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini fabaka dan dia pun menangis. Kemudian dia berkata, Sahal ana wa mali illa laka ya Rasulullah. Toh memang aku dan hartaku memang milikmu ya Rasul. Ya, Toh aku dan hartaku semuanya memang milikmu ya Rasul. Hal ana wa mali illa laka ya Rasulullah. Bukankah aku dan hartaku memang milikmu semuanya ya Rasul? Ya, radhiyallahu anhu. Tayyib. Kemudian wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun eh, benar-benar merasakan Eh, pembelaan Abu Bakar radhiyallahu anhu dan kesetiaannya dan keyakinannya, keimanannya sehingga Rasul pun shallallahu alaihi wasallam memberikan pembelaan kepadanya. Ya kan? Bahkan Nabi shallallahu alaihi wasallam membela Abu Bakar radhiyallahu anhu daripada para sahabat sahabat lain, ya. Di mana diriwayatkan suatu hari dari Imam Bukhari rahimahullah dan Ghairu dan lain-lain meriwayatkan dari Abu Darda radhiyallahu anhu. Abu Darda radhiyallahu anhu berkata suatu hari kami lagi duduk-duduk bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kuntu jalisan inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita lihat Abu Bakar datang dari jauh akhiran di tarfi thawbi hatta e, dia sambil datang dari jauh buru-buru sambil mengangkat ujung bajunya sehingga tampaklah e, betisnya ya Rasul pun sallallahu Alaihi Wasallam melihat Abu Bakar datang begini kemudian berkata kepada kita kata Abu Darda. Rasul berkata kepada kita, Amma sahibukum faqad ghama." Ini sahib ente ini habis berantem nih kelihatan. Ya mukanya kelihatan. <laughs> Akhirnya datanglah Abu Bakar radhiyallahu anhu fasallam ala Nabi dia mengucapkan salam assalamualaikum fajalat kemudian duduk Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kana baini wa baina Umar syai'." terjadi sesuatu antara aku dengan Umar. Ya, Umar ibn Khattab, aku berantem. Ya, ribut. Fa'asra'atu ilaihi, kemudian aku khilaf dan kemudian aku terburu-buru. Asra'atu ilaihi, yakni aku membentaknya atau berkata kasar kepadanya. Summa nadimt, kemudian aku menyesal ya Rasulullah. Fasa'altuhu an yaghfira li Kemudian aku minta maaf terus sama Umar, tapi dia nggak mau maafin aku ya Rasul. Kata Abu Bakar, Lihat, Rasul bilang apa? Yaghfirullahu laka ya Abu Bakar. Yaghfirullahu laka ya Abu Bakar. Yaghfirullahu laka ya Abu Bakar. Allah telah mengampunimu ya Abu Bakar. Allah telah mengampunimu ya Abu Bakar. Allah telah mengampunimu ya Abu Bakar. Lihat, Rasul yang sembilan. Nah Umar radhiyallahu anhu nadim, akhirnya dia menyesal juga tidak menerima minta maafnya Abu Bakar. Abu Bakar kemudian dia mau menghampiri kekasih dan sahabatnya ini. Dia cari Abu Bakar, dia samperin ke rumahnya. Sampai rumah Abu Bakar, dia tanya, Asamma Abu Bakar? Asamma yani, uh, adakah di dalam? Asamma Abu Bakar? Adakah Abu Bakar? Maka ahlu bayti yani, keluarganya bilang, nggak ada, nggak ada di rumah. Umar langsung mikir, oh kalau nggak di rumah berarti sama Rasul. Nggak kemana lagi Abu Bakar. Radiyallahu anhu. Akhirnya Umar pun berjalan menuju majelisnya, tempat duduk-duduk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tahunya dia lihat di situ ada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat Umar datang, sama arwajhu langsung berubah galak mukanya, yakni min al ghadab, mukanya langsung jadi tajam karena marah sama Umar. Kenapa? Soalnya dia marah sama Abu Bakar. Abu Darda bilang sampai Abu Bakar asfaq ala Umar. Ya Allah, sampai dia nyesel kenapa anak ngadu sama Rasul ya. Kesian Umar nih, jangan sedih omelin ya sama Rasul. Sajasa ala rukbatih. Akhirnya berlutut Abu Bakar di depan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang udah berdiri menyambut Umar nih datang. Mau ngomelin. Abu Bakar pun duduk di depan Rasul. Ya Rasulullah, eh, ya Rasulullah, ini kuntu azlam. Ini kuntu azlam. Ya Rasulullah, ada yang zalim, ada yang salah, ada yang salah. Abu Bakar menahan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Walam yaltafit ilaihin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi tidak memperdulikan perkataan Abu Bakar dan terus melihat Umar yang datang. Akhirnya Umar pun datang kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan Rasul pun berkata kepadanya, ya, Rasul pun memarahi e, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadanya, e, apa namanya menegaskan kepada Umar radhiyallahu anhu bahwasanya betapa Abu Bakar radhiyallahu anhu benar-benar berkorban untuk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah kalian mungkin kaum yang mengaku mencintaiku akan meninggalkan sahibku ini, yakni Abu Abu Bakar? Ya? Maka Rasul pun Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadanya, e, Inna Allah ba'athani ilaikum fakultum kazab. Sesungguhnya Allah mengutus aku kepada kalian dan kalian berkata bahwa aku berdusta. Wakala Abu Bakar, adapun Abu Bakar berkata kepadaku sadak, kau telah jujur benar yang kau sampaikan ya Rasulullah. Semua wasani binafsihi wa mali. Kemudian dia berkorban untukku dengan jiwanya, raganya, dan seluruh hartanya. Fahal antum tarikuna li sahibi. Fahal antum tarikuna li sahibi. Apakah kalian akan meninggalkan sahibku? Apakah kalian akan meninggalkan sahibku? Ya, ini meninggalkan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya kan? Kata Abu Darda, sama uziya ba'dahu qat. Habis hari itu nggak ada yang berani songong sama Abu Bakar. <laughs> nggak ada yang berani menyakiti Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kenapa? Itu akan menyakiti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang berani menyakiti Rasul? Sama uziya ba'dahu qat. Tidak pernah Abu Bakar disakiti sedikit pun setelah setelah hari setelah hari itu. Lihat. Ya. Nah, ya, tanyakan pada kita, diri kita, sehal antum di Rasul sahibu, apakah kalian akan meninggalkan sahibnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan tidak mengenalnya? Bahkan tak mengetahui nama aslinya. Berapa anak kaum muslimin ditanya nama asli Abu Bakar ini nggak tahu. Ya kan? Bahkan justru lebih mengenal mungkin tokoh-tokoh kafir, ya kan? Pemain-pemain bola kafir, artis-artis Hollywood dan Bollywood Ya, tahu Bollywood kan? Yang saban ketemu tiang listrik atau puun dia muter-muter nyanyi. Tahu kan? Nggak nangis, nggak, nggak senang, nggak susah. Nggak, nggak, nggak hujan, nggak panas, dia muter-muter nyanyi di tiang listrik. Ya kan wanita-wanita kita lebih menghafal artis-artis para penyembah ular, sapi dan monyet itu daripada mengenal para sahabat, terutama Abu Bakar radhiyallahu anhu. Padahal demikian pengorbanan Abu Bakar demi dakwah yang dibawakan Rasul Sallallahu alaihi wasallam Fahal antum tarikuna li sahibi Apakah kalian akan meninggalkan sahibku Ya Allah Kenalkan, kenalkan hal ini kepada anak-anak Oke, generasi kita mungkin lengah Generasi kita lengah Jangan biarkan kelengahan ini pun menular kepada generasi yang datang setelah kita, anak-anak kita. Tayyib. Ya. <clears throat> Kemudian Abu Bakar pun radhiyallahu anhu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersaksi baginya tentang kesempurnaan imannya Abu Bakar. Yani keimanannya ala arsyil imani imanu wa istawa ala arsyil yaqini yaqinu. benar-benar sampai kepada puncak keimanan dan puncak keyakinan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu bahkan Rasul shallallahu alaihi wasallam bersaksi untuk hal tersebut. Rasul sendiri yang eh, yang bersaksi yakni membenarkan tentang keimanan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Di mana misalnya <clears throat> eh, diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq, Ibnu Ishaq rahimahullah nih periwayat yang yang yang yang riwayatnya banyak diriwayatkan oleh muridnya yaitu Ibnu Hisham. Pernah dengar Sirah Ibnu Hisham? Ya? Buat penuntut ilmu, Sirah Ibnu Hisham, ini Ibnu Hisham banyak mengambil riwayat dari ustadznya, dari syekhnya, yaitu Ibnu Is, Ibnu Ishaq. Ya? Jadi kalau dibilang diriwayatkan Ibnu Ishaq, di mana nyari nyari riwayat Ibnu Ishaq ini di mana nyarinya? Berarti di sirahnya Ibnu Hisham. Muarrikh dia. Ya. Diriwayatkan dari Ibnu Ishaq rahimahullah Ya kan? Di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma da'autu ahadan ilal Islam, tidaklah aku menyeru seorang pun kepada Islam illa kana lahu fihi kabwah, kecuali pasti aku temukan pada dirinya keraguan untuk membenarkanku untuk ikut aku. Kabwah ini taraddud, keraguan. Ya kan? Illa Abu Bakar, kecuali Abu Bakar. Fa'innahu ma taraddada fihi. Dia tanpa ragu sama sekali langsung membenarkan apapun yang aku sampaikan. <laughs> Lihat hadis yang diriwayat Ibnu Ishaq ini baik, eh, ada ada ada kelemahan sedikit tapi dikuatkan oleh sanad lain ya kan yang diriwayatkan oleh Abu Nuaim rahimahullah di dalam Al-Hilyah kitabnya Al-Hilyah sama Al-Hafidh Ibnu Asakir rahimahullah dengan sanadnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu di mana Nabi saw bersabda ما كلمت أحدا في الإسلام إلا أبى علي ورجعني الكلام tidaklah aku berbicara kepada seseorang menyampaikan tentang Islam mengajaknya kecuali pasti dia ragu atau mungkin menentangnya menentangku dan akhirnya berpaling dariku ya nggak mau menyambut seruan seruanku illa ibnu Abi Qahafah kecuali ibnu Abi Qahafah yakni Abu Bakar Abu Bakar Abdullah ibnu Abi Tahafa. Illa ibnu Abi Tahafa. Kecuali ibnu Abi Tahafa. Fa inni lam ukallimhu fi syai'in illa qabilahu wastaqama alaihi. Sesungguhnya aku tidaklah menyampaikan apapun kepada dia, kepada Abu Bakar, kecuali pasti dia menerimanya dan istiqomah di atasnya, nggak goyang sama sekali. Lihat kesaksian Nabi untuk Abu Bakar Siddiq Radiyallahu anhu, ya. Juga diriwayatkan Imam Muslim rahimahullah dan Imam Turmuzi rahimahullah dengan sanadnya dari Amr, Amr bin As radhiyallahu anhu. Amr bin As berkata, "Ya Rasulullah," ini menegaskan betapa uh, Abu Bakar dicintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. "Ya Rasulullah, man ahabbun nasi Siapa manusia yang paling kau cintai ya Rasul?" Rasul berkata, "Aisyah tentunya. Aisyah, mu hmm. Wa minar rijal, kalau lelaki siapa ya Rasul? Dari golongan lelaki, abuha, bapaknya. Dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Hadis-hadis demikian banyak. Ada beberapa waktu ditanya ya Rasulullah, siapa yang paling kau cintai? Nanti dikata Abu Ubaidah, Abu Ubaidah ibn Jarrah radhiyallahu anhu. Nanti dibilang Khadijah ummul ini radhiyallahu anhu. Ini semua menggambarkan betapa individu-individu tersebut berperan sangat penting di dalam kehidupan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dibanding individu-individu yang lain. Ya, Kemudian dari Ali, yakni Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali yang berkata, Ali bin Abi Thalib berkata, "Khairu hadhihi al-ummah ba'da nabiyha Abu Bakar wa Umar." Sebaik-baik umat ini setelah nabinya, yakni manusia terbaik di umat ini setelah nabinya adalah Abu Bakar dan Umar. Siapa yang ngomong? Ali, Ali bahkan Ibnu Abi Thalib radhiyallahu anhu. Al-Imam Hamzah berkata, "Wahada mutawatirun an Ali." Kabar demikian ini mutawatir datangnya dari Ali bin Abi Thalib, di mana Ali benar-benar menegaskan keutamaan Abu Bakar dan Umar di atas seluruh sahabat, bahkan di atas dirinya sendiri. Bahkan diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani di dalam Al-Ausat dari Ali radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, "Khairu hadhihi al-ummah ba'da nabiyha Abu Bakar wa Umar." sebaik-baiknya umat ini setelah nabinya adalah Abu Bakar dan Umar. Wala yajtami'u hubbi wa buhdu Abi Bakar wa Umar fi qalbi mu'minin abadan. Dan sungguh tidak akan berkumpul sifat cinta padaku dan membenci Abu Bakar dan Umar di dalam hati seorang mukmin. Lihat. Maknanya kalau memang hati tersebut adalah hati yang beriman, dia akan mencintaiku sebagaimana dia lebih mencintai Abu Bakar dan Umar harusnya. Hah? Ya man tadda'i hubba aliyin wa ahli baitih wa tubghidu Abu Bakar wa Umar. Sampaikan ini kepada kaum yang mengaku mencintai Ali dan ahli baitnya kemudian membenci Abu Bakar dan Umar. Fattish an haqiqatil iman fi qalbik. Periksa hakikat keimanan di dalam dirimu. Kebencianmu kepada Abu Bakar dan Umar adalah ciri-ciri mutlak kemunafikanmu. Mutlak. Bencinya salah seorang ke, kepada salah seorang sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama Abu Bakar dan Umar ini ciri-ciri di mana kau tidak mengikhlaskan memang agamamu. Ya, nifak. Kemudian diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari rahimahullah dan lain-lain dengan sanadnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam syahida Nabi bersaksi untuk Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu dan Utsman ya. Nabi bersaksi untuk Abu Bakar tentang uh, uh, dengan martabah siddiqiyah, yakni level siddiqiyah bagi Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam naik gunung Uhud bersama Abu Bakar, Umar dan Utsman. Fartajafal jabal. Akhirnya apa gunung Uhud pun bergetar. Uhud ni jabal nuhibbuhu wa yuhibbuna gunung yang kita cintai dan mencintai kita. Uhud. Baik, gunung yang kita cintai dan mencintai kita. Ya. E, gunung tersebut pun bergetar. Bergetar. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jorobahu berijlih. Nabi pun menghentakkan kakinya ke gunung Uhud dan berkata, Uzbut ya Uhud, fa innama alaika nabiyyun, wa siddiqun, wa syahidan. Sesungguhnya di atasmu adalah seorang nabi. Rasul sallallahu Wasidik dan seorang sidik ya Abu Bakar dan syahidan dan dua orang yang syah, syahid. Nah, di sini Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersaksi dengan martabah siddiqiyah yakni level siddiqiyah untuk Abu Bakar radhiyallahu anhu. Level siddiqiyah nih di antara kaum mukminin level yang paling mulia, tingkat keimanan tertinggi setelah para nabi dan rasul. Ya kan? Tidakkah kita baca firman Allah Subhanahu wa taala, "Ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wa siddiqin wa syuhada'i wa salihin." Tuh. Jadi habis para nabi level berikutnya siddiq. Nah, Abu Bakar. Habis itu baru para syuhada. Para syah syahid yang dihukumkan oleh nabi syahid. Tayyib. Bukan yang digelari oleh orang harafiyah wa hizbiyah sebagai asyahid. La la la la. Haula mereka ini badut-badut zaman yang akan selalu ada. Ya. Martabat syahadah gaib. Siddiqiyah gaib. Tidaklah menghukuminya kecuali khadar gaib yang datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu Bolehkah kita memutlakan dia syahid? Dia siddiq? Nggak boleh. Kalau mau doakan, oke. Okay. Tapi menggelarinya sang syahid, lah Ini bid'ah yang dijadikan oleh Hezbiyah dan Harakiyah. Iya. Adapun di ahlu sunnah kita tidak menggelari seseorang dengan gelar syah, syahid. Kemudian, ikhwan rahimakumullah. Diriwayatkan juga masih oleh Imam At-Turmudzi rahimahullah dengan sanad dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Ya. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 10 orang yang ini bersaksi tentang 10 orang yang dijamin syur, syurga. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Abu Bakar fil jannah wa Umarun fil jannah wa Utsman fil jannah wa Ali fil jannah wa Talha fil jannah wa Zubair bin al-Awwam fil jannah wa Sa'd bin Abi Waqqas fil jannah wa Sa'id bin Zaid fil jannah kemudian uh, Abdurrahman ibnu Auf bahkan yang dimeriwayatkan hadis Abdurrahman ibnu Auf fil jannah wa Abu Ubaidah ibnu Jarrah fil jannah. Ini sepuluh orang yang Nabi saksikan untuknya syur, surga di hadis ini. Di hadis ini. Ada kasus-kasus lain yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersaksi untuk individu-individu tertentu bahwa dia di di surga. Ya, kasus yang Thabit ibnu Qais radhiyallahu anhu pernah kita sampaikan di mana uh, ketika turun ayat yang eh, jangan mengangkat suara lebih keras daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u suwatakum fawqa sawti nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum ba'da an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun wahai orang-orang yang beriman janganlah kalian angkat suara kalian lebih keras daripada suara nabi dan janganlah kalian berbicara lantang padanya sebagaimana kalian bicara satu sama lain. Bisa jadi hanya karena itu hancur seluruh amalan kalian dan kalian tak menyadarinya. Ya, yakni kekurang ajaran kepada Nabi bahkan cuma mengangkat suara diancam dengan ancaman besar demikian hangusnya seluruh amal soleh kita sebagaimana yang diancamkan dosa ini kepada si syirik ya kan? nah waktu turun ayat ini Sabit bin Qais lari ke rumah kabur sambil menangis kenapa suara dia besar dan keras ya kan sehingga akhirnya ketika Rasul mencarinya, sahabat pun ada yang mengadukannya, dia menangis ya Rasulullah. Ya kan? Dia lari. Terus Rasul bilang, periksa dia di rumahnya, kenapa coba? Sampai rumahnya ternyata dia lagi menangis, terseduh-seduh dan berkata, Ana habitat amali, hancur seluruh amalanku, aku penduduk neraka udah. Karena suaranya memang keras, karena emang dia tercipta demikian, bukan emang teriak, bukan. Bukan? Emang teriak sautu kan ajash. Ya kalau dia bisik-bisik satu orang sini sepuluh ke sana dengar, Kenceng suaranya emang begitu. Ya. Uh, akhirnya nih Sa'ad uh, radhiyallahu anhu sampai kepada Rasul dan mengadukan, "Ya Rasulullah, dia begini begini begini begini." Habis begitu yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, "Bal huwa min ashabil jannah." Justru dia penduduk surga. Tuh lihat, ajib. <laughs> Anas bin Malik yang riwayatkan kisah ini dia berkata, Kana yamshi bainana biasa dia nih sabit berjalan di antara kita wa nahnu na'lam annahu min asabil jannah dan kita tahu ini penduduk surga nih. Ya ini excited ya anak bercerita tentang sabit masih hidup dan berjalan di antara mereka. Banyak kasus-kasus lain yang Rasul bersaksi untuk sahabat-sahabat tertentu masuk surga. Tapi yang sepuluh ini lebih utama memang dan pertama-tama. Ya termasuk yang awal-awal masuk is awal-awal masuk Islam. Abu Bakar radhiyallahu anhu sampai kepada level itu dikarenakan apa? Bukan dikarenakan banyaknya ibadah yang dia lakukan. Bukan dikarenakan banyaknya sholat, banyaknya sodakoh dan lain-lain. Tidak, tidak. Tapi dikarenakan keimanan yang menancap begitu dalam di hatinya. Ya, ini yang coba disampaikan oleh para ulama rahimahumullah bahkan oleh para salaf rahimahumullah di mana mereka menegaskan kita ini nggak sampai derajat di antara kita, orang-orang di antara kita tidak sampai mereka ke derajat yang mulia karena banyak sholat, banyak puasa, enggak, enggak. Tapi dikarenakan kemuliaan hati, sesuatu yang tertancap dalam di hati. Nah, kita akan baca tentang hal ini. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, "I'lam anna al-a'mala tatafadal 'inda Allah jalla wa 'ala bitafadul ma fil qulub." Ketahuilah bahwasanya amalan-amalan hamba itu menjadi mulia satu dibanding yang lain di sisi Allah. Itu dikarena berangkat dari apa yang ada di dalam hati, yakni kualitas keikhlasan yang mendorong amalan tersebut. Ini berapa kadar kualitas keikhlasan keikhlasanmu itu yang yang menjadi mulia amalan seseorang di sisi Allah. Bukan kuantitasnya, Bukan jumlah rokaat yang dilakukan, bukan berapa rupiah yang disodakokan, bukan. Tapi faktor pendorong yang ada di dalam hati, yaitu apa? Berapa kadar keikhlasanmu, itu. Ketulusanmu untuk Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. La bikasrah ala amal wa rasuariha, Bukan dengan banyaknya amalan. Atau banyaknya bentuk amalan. Ibn Rajab rahmahullah berkata di dalam Al-Lata'if bahwasanya Abu Bakar Al-Muzanni rahimahullah berkata, "Ma sabaqahum Abu Bakar bi qatrah siyam wala salah." Tidaklah Abu Bakar mengalahkan sahabat-sahabat yang lain dengan banyaknya sholat dan banyaknya puasa, bukan. Walakin bisyai'in waqara fi sadri. Tapi Abu Bakar dapat mengalahkan sahabat-sahabat lain karena dengan dengan apa? Dengan sesuatu yang tertancap di hatinya. Yani keimanan yang tinggi, ketulusan, keikhlasan yang tinggi. Ini yang tertancap di hati Abu Bakar sehingga dia dapat mengalahkan kemuliaannya, mengalahkan sahabat-sahabat yang lain. Ulama rahimahumullah berkata, "Anna ma waqara fi qalbihi huwa hubbullah." Bahwasanya para ulama berkata, bahwasanya yang tertancap maksudnya di hati Abu Bakar adalah cintanya yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala wan nasihatu li dan nasihat untuk makhluknya. Nasihat yang menginginkan kebaikan untuk ciptaan-ciptaan Allah, makhluk-makhluk Allah. Betapa dia benar-benar menginginkan kebaikan bagi orang sebagaimana dia menginginkan kebaikan bagi dirinya sendiri. Dan ini kesempurnaan iman. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi belum sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sehingga dia mencintai untuk saudaranya apa-apa yang dia cintai untuk dirinya. Ya. Dan demikian juga dengan keimanannya yang gak nanggung-nanggung, dia menafikan akalnya, menafikan fitrahnya sebagai manusia, dia tekan fitrahnya sebagai manusia, dan dia kedepankan keimanannya kepada Rasul dan loyalitasnya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan fitrahnya sebagai manusia yang mencintai harta, mencintai istri, mencintai anak, dia tekan dan dia kedepankan pembelaannya terhadap Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Imannya nggak nanggung-nanggung. Kalaupun mungkin puasanya nggak sebanyak yang lain, sholatnya nggak sebanyak yang lain. Ya, demikian para ahli ilmu di sisi Allah. Demikian para ahlul martabah al-ula Kala orang-orang yang sampai di level level keimanan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita mengira mereka melakukan itu dikarenakan banyaknya ibadah, banyaknya ritual yang mereka lakukan. Enggak, enggak, enggak. Bahkan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain melihat Rasul sendiri sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada istri-istri Rasul tentang bagaimana ibadahnya Rasul di dalam rumah. Mereka langsung berpikir apa? Istri-istrinya bercerita, Rasul begini, begitu, begini, begitu. Ka'annahum taqalluha. Mereka meremehkan ibadah Rasul ke Kita ya, ini masih banyak kenangku. Iya, istasgharuha. Meremehkan. Ya ini ternyata sholatnya banyakkan sholatku di rumah. Puasanya banyakkan puasaku. Iya Lihat, bahkan Rasul sendiri Shallallahu Alaihi Wasallam demikian. Ya, jadi bukan dikarenakan banyaknya kuantitas ibadah. ibadah. Kalaupun mau melakukan ibadah hanya terbatas pada ibadah-ibadah yang memang disyari, disyariatkan. Jangan sampai semangat beribadah ini bikin kita kebablasan sampai melakukan apapun yang bahkan juga tidak disyari, disyariatkan, tidak berlebihan. Terjadi di masa-masa awal, gitu. Sebagian berkata, aneh sih pokoknya mau sholat sepanjang malam nggak tidur. Yang lain berkata, anda mau puasa setiap hari, nggak bakalan buka. Yang lain bilang, anda nggak bakalan makan daging. Ya, lihat tuh. Di antara para sahabat bahkan terjadi. Kemudian Rasul membenarkan pola pikir mereka, mindset mereka bahwa demikian ini keliru. Jangan kalian kira kalian lebih mulia dengan oh, oh, oh, apa bergila-gila ibadah Tayyib. Dan kemudian meninggalkan apa-apa yang Allah subhanahu wa ta'ala halalkan bagi kalian dari nikmat-nikmat dunia ini Jangan kalian kira pola pikir demikian benar. Bahkan aku, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, Ma balu amin Kenapa nih sebagian kaum bilang demikian, demikian, demikian, seperti yang kita katakan tadi. Aku, aku ini manusia yang paling bertakwa dan takut kepada Allah. Tapi aku sholat, aku tidur juga, nggak full sholat penuh malam. Aku puasa, aku buka juga. Wa atazawwaju nisa dan aku menikahi, menggauli istri-istriku. Ya kan? Itu sunnahku, ya. Ini demikian lifestyleku. Demikian konsepku. Faman raghiba an sunnati barang siapa yang tidak suka konsepku yang mengambil konsep-konsep lain. Ya. Okay? maka dia bukan golongan golongan. Demikian yang terjadi juga dari Abu Bakar radhiyallahu anhu. Mereka menegaskan Abu Bakar bukan ahli ibadah di antara kita. Biasa. Ya. Tapi Abu Bakar dapat melampaui para sahabat yang lain adalah dengan keimanannya yang nggak nanggung-nanggung, ketulusan yang nggak nanggung-nanggung untuk Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam dan untuk perjuangan bagi agama Allah, bagi agama Allah. Ya. Bahkan kasus yang terlihat keimanan yang nggak nanggung itu ketika kasus Isra Mi'raj sehingga lah dia asid asid yani, yani seseorang dengan tingkat kepercayaan yang tinggi kepada Allah dan Rasulnya sedih ya eh, hadis ini panjang tentang Isra Mi'raj diriwayat Imam Muslim rahimahullah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu singkat cerita di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di fase Mekah 13 tahun telah menghadapi segala hal yang dihadapi. Kerasnya tekanan kaum musyrikin kepada Rasul dan para pengikutnya. Kemudian eh, apa namanya disambitin di Taif, ya. Kemudian eh, meninggalnya orang-orang yang dicintai yang membela nya Khadijah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, kemudian pamannya Abu Thalib ya kan? Kemudian juga dikepungnya kaum muslimin di, di embargo sehingga mereka masuk di Syekh Abi Talib itu, kelaparan, kehausan dan lain-lain. Nah beratnya semua ujian ini akhirnya Rasul pun merasa sedih, berat dan capek luar biasa. Nah datanglah dari Allah Subhanahu Wa Taala bonus untuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menghibur hatinya, menguatkan hatinya. Dikasih dia tuh tur, tur ini namanya Isra Mi'raj. Ini bonus. Ya? Nah di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam riwayat Imam Muslim dari Anas ini menceritakan di mana datang buruh menjemputku kemudian membawaku dari Masjidil Haram ke Aqsa di Palestina kemudian aku parkirin buruk di situ kemudian aku sholat di Palestina kemudian ditawarkan oleh Jibril mau madu atau susu aku pun memilih susu nah, ini akhtar kalau setelah kau memilih fitrah kesucian memilih Islam kemudian pergi ke Sidratul Muntaha bertemu Nabi, Nabi, Nabi, Nabi, begitu kan? Singkat cerita sampai nanti pagi-paginya Rasul pun Shallallahu Alaihi Wasallam ketika pulang setelah Isra Mi'raj tur ini kelar, Rasul pun Shallallahu Alaihi Wasallam zahaba ma kana yajiduhu fi nafsihi min al-ghammi wal-hammi wal-hazan kesedihan, capek dan lain-lain yang Rasul temukan di dirinya hilang, udah bersih. Dengan apa? Dengan tur ini, dengan jalan-jalan. ini. Semakin yakin dia. Bahkan dia melihat ayat si Rabbi, yakni bertemu langsung dan berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala di kasus Isra Mi'raj ini. Ya, turun perintah salat namanya. Di pagi harinya Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan kisah Isra Mi'raj sama orang-orang. Istadda takdzibuhum ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka semakin mendustai Nabi. Kenapa? Enggak masuk akal katanya. Satu malam nih semua kejadiannya. Nanti naik onta aja ke, ke, ke Palestina berapa lama? Jadi pakai buruk yang naik. Akhirnya diledek-ledekin ledek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan Anas berkata, balir tada bahkan jadi murtad sebagian man lam Islam si sabri. Sebagian orang yang belum kuat Islamnya. Jadi murtad, jadi keluar lagi dari Islam dan uh, menuduh kegilaan kepada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ah, nggak nggak masuk akal gila. Begitu. Nah kemudian golongan Quraisy ini mendatangi pada para mereka mendatangi Abu Bakar radhiyallahu anhu dan berkata, Inna kaya zaman annahu usriya bihi. Sahib ente ngaku-ngaku habis dibawa Isra Mi'raj. <laughs> diledek nih, ngeledek. Baik. Abu Bakar berkata, Insan kan faqad sadaq. Kalau dia memang yang ngomong begitu, maka benar. Ya, langsung dia imani. Enggak pakai ragu-ragu. Dari situ datanglah gelar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. <clears throat> Nabi pun Shallallahu Alaihi Wasallam bersaksi, ya betapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam percaya kepada keimanan Abu Bakar radhiyallahu anhu padanya. Nabi benar-benar yakin akan keimanannya, akan apapun yang akan disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar dan Umar, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu ajmain. Ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim rahimahumullah. Perhatikan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim rahimahumullah dengan sanadnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dengan sanadnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu bercerita, Nabi Shallallahu alaihi wasallam kan yauman suatu hari lagi duduk-duduk seperti biasa bersama para sahabatnya. Lagi. Wa Abu Bakar wa Umar dan Abu Bakar dan Umar tidak ada di majelis itu ketika itu. Di event ini Abu Bakar dan Umar gak ada. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang bersama para sahabatnya. Ya, wala yujadu Abu Bakar wala Umar. Tidak ada Abu Bakar, tidak ada Umar pada saat itu. Kemudian Nabi pun Shallallahu Alaihi Wasallam yakusu mengkisahkan kepada para sahabatnya amrun waqa sesuatu yang memang benar terjadi. Nah, Nabi yang berkata pasti nggak mungkin dusta. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada mereka, Bainama ra'in yar'a ghanaman lahu. Suatu hari ketika seorang penggembala menggembalakan kambing-kambing miliknya, nggih. Ya, Izja'a dhi'bun, tahu-tahu datang seekor serigala, fa'ada ala syatin, akhirnya meng, menangkap satu ekor kambing dan membawanya lari jarak. Ya. Wajar alaihi ra'i akhirnya dikejarlah oleh ni penggembala penggembala ya, ini penggembala ini nggak mau membiarkan nih serigala membawa satu ekor di antara kambing kah? Dikejar terus sama gembala ini. Fawakrafa zib, akhirnya serigala tersebut pun berhenti wajala sa'ala muakhiratih dan dia duduk di atas bokongnya sebagaimana anjing atau serigala duduk begitu wa ila ra'i dan dia melihat kepada gembala itu dan berkata ah serigala ini berkata faman laha yaumas sabu' Lalu siapa nanti di hari sabuk bagi kambing itu? Maksudnya apa? Begini, begini. Yaumus sabuk, hari sabuk adalah hari nanti di akhir zaman. Ketika berkah turun lagi ke muka bumi. Di zamannya Isa alaihi salam. Berkah turun lagi di muka bumi. Kedamaian yang luar biasa, bahkan saking damainya muka bumi, ketika itu para serigala justru yang menjaga kambing-kambing digembalakan kambing bersama serigala. Serigala. Lihat. Saking kedamaian merata di akhir zaman nanti ketika berkata, dan ini yang dibilang yaumat sabwa. Ayat. Nanti serigala berkata, nanti siapa yang jaga kambing-kambing itu di hari sabwa? Yani aku gini-gini makan kambing, nanti di hari akhir aku yang menjaganya. Sekarang biarkan aku makan kambing ini, ini rezekiku. Maksudnya itu. Lihat ini maksudnya ini gitu. Maksudnya oke okay lah, udah keambil, udah ini rezekiku, biarkan aku makan ini rezeki yang Allah berikan padaku untuk sekarang. Iya. Sahabat mendengar kisah ini, mereka berkata, kalau Subhanallah, Zebut takallam, Subhanallah, serigala nih ngomong. Rasul lihat, Rasul berkata apa? Naam wallahi inni u'minu bihi ana wa Abu Bakar wa Umar. Iya, demi Allah. Aku, sesungguhnya aku beriman kepada hal itu. Yani mempercayai hal itu terjadi. Begitupun Abu Bakar dan Umar beriman kepada hal itu. Ya, wala yujadu Abu Bakrin wala Umar. Tidak ada waktu itu Abu Bakar dan Umar di tempat itu. Betapa Rasul percaya dengan keimanan mereka. Tenang. Kemudian Rasul berkata lagi. Bainama rojulin. Suatu hari ketika seseorang yasuku bakaratan lahu dia mengendarai atau mengarahkan seekor bakarah milik bakar hmm, sapi sapi miliknya waqad hammala 'alaiha dan ni bakarah ni sapi dibawakan beban-beban di atas di atasnya oke bawa barang-barang berat Ijil tafatatil bakara tahu-tahu ni ni sapi berpaling kepada ni orang yang membawanya ni manusia yang membawanya dan berkata dan berkata, Innama ma khuliqtu lihada. Aku tidaklah diciptakan untuk hal ini, untuk bawa barang berat. Innama khuliqtu lil Aku ini diciptakan oleh Allah untuk menggarap ladang. Bukan bawa barang berat. Sahabat bilang, subhanallah. Dakar takallam. Subhanallah. Saat ini ngomong ya Rasul. Rasul berkata, "Na'am, inni u'minu bihi." Di sanad lain, "Na'am, inni u'minu bihi." Ana wa Abu Bakar wa Umar. Ya, sesungguhnya aku beriman kepadanya. Begitupun Abu Bakar dan Umar. Wala yujadu Abu Bakar wala Umar. Apa yang digambarkan oleh hadis ini? Betapa Rasul mempercayai keimanan Abu Bakar dan Umar kalau disampaikan apapun mereka pasti percaya. Tenang. Lihat luar biasa di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam ajib ha? dan ketika hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah ini bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu kan wal eh, Abu Bakar ini jannada kulla ahli dia pertentarai semua keluarganya Abdullah anaknya, ya kan? Asma anaknya, Asma bintu Abi Bakar, ya kan? Semuanya digunakan, di, di, di, di apa namanya, dipekerjakan dalam rangka dakwah perjuangan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini kisah-kisahnya. Di dalam hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jalan sama Abu Bakar. Di riwayat Imam Baihaqi rahimahullah, uh, Abu Bakar ini nanti cara khalifah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kadang di belakang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam jalan. Terus ntar di depan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ntar ke belakang lagi, ntar ke depan. Kalau Dalam makilalahu dikatakan padanya, Rasul berkata kepadanya. Lima bahasa kenapa kau lakukan itu? Terbelakang, terdepan, terbelakang, terdepan. Kemudian Abu Bakar pun berkata, Ya Rasulullah, dan masyid khalsak khasyid antu'ta min amamik. Kalau aku jalan di belakangmu, aku takut kau diserang dari depan. Wa in masyid amamak. Dan kalau aku jalan di depanmu, khasyid antu'ta min waraik. Aku takut kau diserang dari belakang ya Rasul. Lihat. Hah? Kemudian sampailah mereka di ghar, di gua yang mereka berlindung dan bermalam di situ. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikejar oleh kaum Quraisy, akhirnya tidak mengambil jalan umum yang biasa dilalui orang yang dari Mekah menuju Madinah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil jalan memu memutar dan kemudian Nabi memilih untuk bermalam di gua, gua yang kita tahu beberapa malam di situ sampai reda pengejaran kaum musyrikin baru Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mau meneruskan perja perjalanan sampai di gua tersebut, Ya kan? Lama intaha al ghar, ketika sampai di gua tersebut, Abu Bakar pun radhiyallahu anhu berkata, "Wallahi la tadkhulhu qabla an akhula adkhul ya Rasulullah." Demi Allah, kau jangan masuk dulu ya Rasulullah sebelum aku masuk. Sehingga kalaupun ada yang menimpa, maka biar menimpaku dulu. Akhirnya Abu Bakar pun radhiyallahu anhu masuk dan e, melihat kondisinya, kemudian membersihkan gua itu, ya kan? Fawajada salah Abu Bakar menemukan tiga lobang Takutnya nih lobang-lobang ular. Akhirnya syakka izarah dia robek sarungnya, disumpal satu lobang, yang dua lobang lagi iltaqomahu bi rijli. Dia tutup, dia sumpel pakai kah? kakinya. Kemudian dia berkata, "Udkhul ya Rasulullah." Ya Rasulullah masuk. Rasul pun sallallahu alaihi wasallam masuk ke gua itu dan beristirahat sebentar. Tsumma nama wa ra'sahu. Kemudian Rasul pun tidur dan menaruh kepalanya ala hijri Abu Bakar di pahanya Abu Bakar radhiyallahu anhu ayo Ternyata nih lubang ini sarang ular. Cuma lu di Abu Bakar, disengatlah Abu Bakar di pacok, apa? Di, di, di, dipatok, dipatok ular. Tapi dia nggak bergerak sedikit pun. Takut an bihar Rasul, takut Rasul terbangun. Ya Allah. Dan dia menahan sakit yang luar biasa sampai menangis. Summa tasaqatatid dumu'a ala wajhi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya air matanya pun dia tahan bagaimanapun nangis dia berjatuhan juga di mukanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul pun terbangun dan berkata, "Malaka ya Abu Bakar, apa yang terjadi kepadamu ya Abu Bakar?" Sambil nangis Abu Bakar berkata, "Ludirtu fidaka abi wa ummi ya Rasulullah. Aku dipatok Ya Rasulullah, yani semoga aku tebus engkau dengan ayah ibuku ya Rasul aku ditangkap ular barusan, tapi aku nggak mau bergerak, takut kau terbangun. Oh ya Allah, akhirnya dilihat oleh Nabi luka itu, kemudian di tafala alaih dulu dahi ya dhahaba yajidu. Akhirnya hilanglah rasa sakit yang dirasakan Abu Bakar langsung. Nah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bercerita, "Asum bisa inilah yang nanti kendali kepada Abu Bakar dan menjadi sebab kematiannya." Di antara khulafaur rasyidin, oke, okay, yang tidak terbunuh cuma Abu Bakar. Oke? Okay? Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhu majma'in semuanya terbu terbunuh. Abu Bakar doang yang enggak. Dia terkena bisa ular yang dulu mematuknya itu. Tapi yang di kasus ini mema mematuknya. Ya, akhirnya Abu Bakar pun hilang rasa sakitnya dan di, uh, uh, mereka camping beberapa malam di dalam gua tersebut. Tayyib. Nah, sebagaimana kita katakan di mana Abu Bakar radhiyallahu anhu mem memper mempekerjakan semua keluarganya dalam rangka perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Anaknya Asma begitu berani membela ayahnya dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu Rasul sallallahu alaihi wasallam dikepung, ya kan? Di rumahnya ternyata Rasul pun bisa lewat dengan melemparkan debu dan berkata syahatil wujuh. <laughs> Akhirnya mereka tidak melihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam lewat di depan mereka. Kemudian menghampiri Abu Bakar dan langsung pergi. Ketika mereka mendobrak pintu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ternyata tidaklah mereka temukan kecuali Ali bin Abi Thalib yang sedang tidur di di kasurnya Rasul menggunakan selimutnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ali pun dipukuli dan ditahan oleh kaum Quraisy ketika itu. Kemudian mereka langsung mendatangi rumah Abu Bakar karena Rasul, mereka tahu Rasul pasti ke Abu Bakar dulu. Sampai Abu Bakar ternyata udah pergi. Yang ditemukan hanya Asma. Ini Asma bintu Abi Bakar. Waktu itu umurnya 12 tahun. 12 tahun. Yes? Asma pun ditanya, Aina Abu? Mana, ba mana bapakmu? Mana ayahmu? Asma berkata la adri. Berani dia berkata, nggak tahu. Berani berkata demikian. Abu Jahal pun menamparnya di muka sehingga terjatuh dia. Ditabok sampai jatuh. jatuh. Kemudian dia mengatakan perkataan yang luar biasa menghajar hati mereka. Dia berkata, "Awalamma lam takdiru ala rijal tadribun nisa." Apakah ketika kalian tak mampu melawan lelakinya, kemudian kalian memukuli wanitanya? Ya, 12 tahun otaknya udah nyampe sini. 12 tahun nih, otaknya udah nyampe sini. Dan juga 12 tahun di kita umur berapa? Kelas 6 SD itu ya. Kelas 6 SD, kelas 1 SMP ya. Udah sampai situ belum otaknya. Yang didik Abu Bakar. Ini. Dan pada saat itu dia udah hamil, hamil 9 bulan. Sehingga ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu di puncak di gua ngumpet, nah Asma ini bolak-balik dia bawa bawa makanan kepada Abu Bakar dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan dia menyobek sabuknya ini dibelah jadi dua, satu dipakai, satu untuk mengikat makanan. Makanya julukannya Zatun kain Dia naik puncak ini dan dia lagi hamil sembilan bulan. Hamil Abdullah. Abdullah ibnu Zuh bin عثماني istrinya Zubair bin Awam Akhirnya Abdullah bin Zubair awalu mauludin fil Islam bayi pertama yang lahir di Islam. Ya. Begitupun penggembala kambingnya Amir ibn Fuhairah. Biasa dia menggembala kambing mendekati kelompok-kelompok kaum Quraisy dan mendengar kabar, mencuri-curi kabar. Di malam hari menghampiri Abu Bakar radhiyallahu anhu bersama Rasul menyampaikan kabar tersebut. Begitu pula anaknya Abdullah biasa bermalam bergadang bersama Rasul dan Abu Bakar di gua. Nanti dekat lagi subuh dia pulang ke Mekah dan kemudian bergabung dengan Quraisy dan mendengar kabar-kabar yang terjadi di antara mereka. Malamnya balik lagi ke sana menyampaikan kabarnya. Oke? Okay? Semuanya disampaikan, semuanya disampaikan. yakni semua keluarganya digunakan untuk dalam perjuangan dak dakwah. Kecuali satu anaknya yang masih berada di barisan kaum mus musyrikin namanya Abdurrahman Abdurrahman ibnu Abi Bakar Ibnu Sirin rahimahullah ini menceritakan waktu perang Badr bahkan waktu perang Badr uh, Abdurrahman ibnu Abi Bakar ini masih bersama pasukannya Abu Jahal sementara Abu Bakar radhiyallahu anhu berada di pasukan kaum muslimin paling depan bersama Rasul shallallahu alaihi wasallam dalam Islam, namun beberapa waktu kemudian setelah dia masuk Islam, setelah Abdurrahman ibn Abi Bakar masuk Islam, dia berkata kepada ayahnya, Laqad ahdafta ilayya yawma badr, fansaraftu ank, walam aqtulk, atau walam uqatilk. Kau telah mengincarku waktu hari badr. Aku tahu. Dan dia berkata kepada ayahnya, Kau mengincarku waktu hari badr kan? Dan aku terus berpaling darimu dan aku tak mau membunuhmu atau memerangimu. Ya kan? Abu Bakar pun radhiyallahu anhu berkata, "Amma in ahdathtali, yani adapun kalau kau yang mengincarku, maka aku tak akan berpaling, aku sendiri yang akan membunuhmu." Lihat, ya, yakni kecintaannya, pembelaannya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sampai melewati batas fitrahnya sebagai manusia yang mencintai anak, iya gak? Karena kita ceritakan, cinta ini ada dua kan? Cinta fitri sama cinta taklifi. Bukan sinetron. Nonton TV mulu di rumah. Oke, Cinta ini ada dua jenis. Fitri sama taklifi. Fitri yani fitrah, di mana manusia emang diberikan oleh Allah cinta di situ deh. Taklifi emang cintanya beban, tanggung jawab. Oke? Cinta fitri contoh cinta orang tua kepada anak. Emang Allah berikan cinta yang besar di hati orang tua kepada anak. Tidak. Iya cinta taklifi contoh cinta anak sama orang tua nggak terlalu besar. Yang lebih besar rasa tanggung jawabnya. Tanggung jawab ini ayahku, ini ibuku. Akhirnya dia lakukan apa yang dia lakukan sebagai tanggung jawab. Bukan karena cinta, cinta awas. Tapi ayah atau ibu sama anak itu karena Jin tidak Makanya di Al-Quran cari lihat. Ada nggak ayat yang nyuruh kepada para orang tua berbuat baiklah kalian kepada anak? Ada nggak? Wasiat Allah bagi para orang tua untuk berbuat baik kepada anak ada nggak di Al-Quran? Nggak ada. pun wasiat Allah, kalaupun kepada orang tua untuk kepada anak nih, urusan waris. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari misluh Hadzul itu doang. Karena apa? Kenapa demikian? Nggak usah disuruh, pasti mereka mencintai anaknya. <laughs> Nggak usah disuruh ngasih makan, pasti ngasih makan. Kalau perlu mereka lapar, anaknya yang makan. Nggak usah disuruh, kenapa? Fitrah emang udah built in, udah dibikin demikian. Allah taruh cinta yang besar di hati mereka. Oke? Okay? Tapi anak kepada orang tua, ada nggak perintah Allah kepada para anak untuk berbakti kepada orang tua di Al-Quran? Banyak. Kenapa? Karena tiap manusia diuji dengan hal itu. Untuk menjalankan tanggung jawabnya berbakti dengan baik kepada orang tua. Orang tua. Lihat, ada cinta fitri, ada cinta taklif. Makanya di dalam syariat Islam, lihat betapa sesuai dengan psikologi manusia. Kalau orang tua bunuh anak, di syariat Islam, nggak dikicos nih orang tua nggak dibunuh. Nggak dibunuh. Ini orang bunuh orang kan dikicos, ya kan? ولكم في القصاص حياة ya ulul albab. Tidak, tidak. Orang bunuh orang. Tapi kalau yang membunuh orang tua, dia bunuh anaknya, ini orang tua nggak dibunuh. Di dalam syariat Islam. Kenapa? Jawabannya yang pertama, ada ada ada dua kemungkinan. Satu kemungkinan yang paling besar. Yaitu apa? Yaitu ni orang tua udah gila, Kok bisa-bisanya dia sampai membunuh anaknya padahal fitrah dia Allah kasih cinta yang besar kepada anaknya. Kok bisa sampai hati dia membunuh anaknya? Maka jawabannya satu, dia udah gila, udah terjauhkan dari fitrahnya. Orang gila nggak kena hukum. Yang ada di terapi. Makanya orang tua nggak dikit. Ini jawaban pertama. Jawaban kedua yang ini udah hampir nggak mungkin di masa kini. Dikarenakan keimanan yang begitu tinggi dia membunuh anaknya. Contohnya siapa? Ibrahim alaihissalam ketika Allah perintahkan untuk menyembelih anaknya dia siap Abu Bakar yang siap membunuh anaknya ketika memerangi Allah dan Rasulnya ya Ajib ya Abdurrahman Ibrahim Abu Bakar uh, Abu Bakar bilang, kalau ente yang ngincer anak, anak nggak ngeles. Aku bunuh kau tuh. <laughs> Iya. Dan di perang Badar ketika itu, sebagaimana yang kita katakan, ya kan? Diwakil Imam Hakim rahimah, eh, eh, Al-Hakim An-Naisaburi dan juga Abu Ya'la rahimahumullah dan Ahmad rahimahullah dikatakan kepada Ali bin Abi yang berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yani Rasul berkata kepada Ali bin Abi Thalib dan ke kepada Ali bin Abi Thalib dan Abu, bah, Abu Bakar. Bersama salah seorang di antara kalian Mikail ikut berperang Badr waktu Badr. Bersama salah seorang di antara kalian ada Mikail dan yang lain ada Jibril. Dan Israfil, malakun azim, malaikat yang sangat besar, agung, yashhad al-kital, datang ikut menyaksikan peperangan Badr. Ya? Kemudian di Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Terlihat di situ betapa terkaitnya hati Abu Bakar radhiyallahu anhu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia merasakan yang Rasul rasakan, dia pikir yang Rasul pikir. Ya? Di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam datang bersama para sahabat dengan tujuan untuk um, umrah di Mekah. Ternyata kaum musyrikin ketika mendengar Rasul bersama para sahabat datang, mereka enggan untuk menerima kaum muslimin, melarangnya dan menahannya dan nggak boleh masuk. Akhirnya di situ terjanjilah perjanjian hudaybi hudaybia yang terkenal dengan nama hudaybi hudaybia Utusan kaum musyrikin satu silih berganti ngomong mewakili kaum musyrikin sampai gilirannya Urwah ibnu Mas'ud As-Saqafi. Urwah Ibnu Mas'ud As-Saqafi ini benar-benar delegasi yang luar biasa. Dia bisa menekan musuh luar biasa bikin perjanjian sama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam perjanjian, ya kan perjanjian damai, ya. yang dimana syarat-syarat yang diajukan kaum musyrikin benar-benar zolim dan jahat, menekan dan meremehkan Islam dan kaum muslimin. Termasuk diantaranya adalah di mana tidak diberikan bagi kaum muslimin untuk berumroh. Yani mereka nggak boleh masuk Ka'bah, nggak boleh masuk Masjidil Haram. Cuman tertahan di Hudaybiyah ini. Ya? Kan? Rasul pun Shallallahu Alaihi Wasallam terus mengalah dan mengalah dan mengalah kepada utusan musyrikin ini. Umar bin Khattab darah kenceng dia palanya. Kok begini, kau kita ngalah. Akhirnya dia berkata kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Ya Rasulullah, alasta Nabi Allah hak. Bukankah kau benar adalah Nabi Allah, utusan Allah? Bala, benar kata Rasul. Alaysa aduwuna ala al-batil wa nahnu ala al-haq. Bukankah Musuh kita yang di atas kebatilan dan kita di atas kebenaran. Iya benar. tapi Kenapa kita memberikan kalau begitu kehinaan? Ya ini kenapa kita mengambil kehinaan? Kenapa kita mengalah sedemikian rupa kepada kaum musyrikin yang salah? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, Wallahi inni la rasul. Demi Allah, aku adalah utusan Allah walaisa uh, apa wala uasih dan aku tak akan memaksiati Tuhanku yakni aku tak akan melanggar perintah Tuhanku wa huwa nasiri dan ke Allah pasti akan menolongku dan memenangkanku bagaimanapun masih belum puas dengan jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam Umar pun pergi meninggalkan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menghampiri Abu Bakar radhiyallahu anhu Abu Bakar yang jauh dari Rasul ini disamperin sama Umar Umar sambil marah-marah masih geram dia, pengen masuk Mekah, pengen umroh nih, dan tawaf. Dia berkata kepada Abu Bakar, Alaysa huwa Rasulullah haqqan? Bukankah dia benar Rasulullah? Kata Abu Bakar, iya emang. Alaysa alasna 'ala al-haq wa aduwwuna 'ala al-batil? Bukankah kita berada di atas yang hak dan musuh kita berada di atas kebatilan? Abu Bakar bilang, iya emang. Falima nu'ti ad-daniyata fi dinina idzan? Kenapa kalau begitu kita memberikan, yang kita menerima kehinaan di agama kita, yakni mengapa kita menerima syarat-syarat mereka yang zalim seolah-olah kita terhina dan nggak punya kekuatan sama sekali sedemikian rupa. Kata kata kata kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, "Innahu la rasulullahi haqqan." ولا يعصي atau ولا يعصي ربه وهو نافر Demi Allah, dia adalah Rasulullah yang hak dan dia tak akan melanggar Tuhannya dan pasti Tuhannya akan menolongnya. Lihat, jawaban yang sama yang diberikan dengan oleh Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Jawabannya sama, kenapa? Ta'alluq qalbahum. Ini terkaitnya hati mereka. Kemudian dia berkata, ya Umar berkata, Alaysa qad wa'adana an na'til bait? Bukankah dia telah berjanji pada kita bahwa kita akan datang ke Baitullah, yakni ke Mekah dan kita natufu bi, kita akan bisa tawaf di sana? Kata Umar, kan Rasul janjiin begitu itu. Kata Umar, Ibnu Khattab. Abu Bakar bilang, "Bala, asa akhbaraka annaka atihil 'am?" Iya, emang begitu. Rasul telah menjanjikan ya. Tapi apakah Rasul mengatakan padamu bahwasanya kau dapat mendatangi baik uh, uh, uh, al-haram itu dapat mendatangi dan toa tahun ini juga? Enggak kan? Rasul nggak menjanjikan tahun ini kan? Ayyuhar rajul, innahu Rasulullah haqqan. Wahai uh, apa yakni brur <laughs> bahasa kita. Brur. Dia benar-benar Rasulullah wala ya'si rabbah, dia takkan mengingkari Tuhannya. huwa nasiru dan niscaya Allah pasti akan menolongnya. Istamsik bi pegang teguh dengan eh, pangkalnya yakni pegang teguh perkataan-perkataan dan amalan-amalan dan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam dan jangan kau menentangnya sama sekali. Betapa terkaitnya hati Abu Bakar dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dan dan di dalam ketika menulis perjanjian damai Hudaybiyah ini eh, Rasul memerintahkan Ali Ali waktu itu Abu Talib notulen penulis Beliau tulis ya Ali ini perjanjian yang di Muhammad yang dibuat oleh Muhammad Ibnu Abdullah dan Rasulnya Rasulullah Urwah bin Mas'ud berkata tunggu apa nih maksudnya Rasulullah kita memerangi, kalau misalnya kita meyakini bahwa kau utusan Allah, kita tak akan memerangimu. Hapus Rasulullah, ganti Ibnu Abdullah. Begitu kurang ajarnya Urwah. Kemudian Rasul berkata kepada Ali, masih ngalah Rasul ya. Ya Ali, hapus Rasulullah. Ali, Ibnu Abi Thalib berkata, Wallahi anda nggak mau menghapus kata Rasulullah darimu. Yani aku benar-benar meyakini bahwa kau Rasulullah, aku nggak mau ngapus. Ya udah, yang mana yang mana tulisan Rasulullah kata Rasul. Loh, yang ono. Ali udah bersumpah Ibnu Abi Thalib demi Allah Anda nggak mau ngapus. Begitu. Ya udah yang mana kata Rasulullah yang itu tuh. Akhirnya dihapus sendiri sama Rasul sallallahu Alaihi Wasallam ditulis Ibnu Abdullah. Dan Rasul berkata, Wallahi inilah Rasulullah walau la tusaddiqun. Demi Allah, aku adalah utusan Allah kalaupun kalian tak mempercayainya. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang Ibnu Mas'ud ini ketika berbicara sama Nabi terus eh, menggenggam janggut Nabi. Begitu, ngerayu-rayu begitu. Setiap ngerayu digetok tangannya sama Mughirah bin Subah. Ketok. Getok. Akhir yadaka an lihyatir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Awasi jauhin tangan ente dari jenggotnya Rasul. Betapa sahabat menampakkan kesolidan dan kesetiaan yang luar biasa. allah bin Mas'ud berkata, yang ngikutin ente ini orang-orang remeh yang gak punya kekuatan. Nanti mereka akan kabur meninggalkanmu ya Muhammad. Begitu dia berkata kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar maju dari jauh dan dia langsung berkata kepada Urwah dengan keras, Anahnu nasiru wa nada'an. Apakah kau kira kita akan pergi dan meninggalkan Nabi? Unsus bazrullat, kau hisap saja, afwan, afwan. Kau hisap saja pantatnya Lat. Lat ni Tuhannya dia. Lat Uzza Kau hisap saja pantatnya Lat. Sekeras itu Abu Bakar berkata, lihat. Karena apa? Sama Harbi. Jangan jangan pura-pura manis, sok wise. Jangan. Keras ada saatnya, lembut ada saatnya. Agama yang rahmah, maknanya bukan berlembut. Lembut setiap waktu, ngaco. Gitu. Keras pada saatnya keras, lembut pada saatnya lem, lembut. Awas. Hisah saja pantas jalan. Digituin sama Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan kemudian para sahabat benar-benar menunjukkan kesolidan yang luar biasa. Sehingga Urwah kaget melihat kelakuan para sahabat ini dan ketika pulang kepada Quraisy dia berkata kepada Quraisy ayuhal kaum wallahi inni qad wafadtu 'ala al-muluk wal 'udama demi Allah aku telah masuk sebagai delegasi kepada para raja-raja dan pembesar-pembesar negeri wa ma ra'aitu ahadan yuhibbu ashabu. dan tidaklah aku melihat seorang pun yang begitu dicintai oleh kaumnya sebagaimana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dicintai oleh para sahabatnya kadu yaqtatiluna ala nukhamatin tanakhama biha nabi yani tanakhama biha Muhammad hampir mereka berbunuh-bunuhan cuman berebutan ludah yang diludahkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam lihat para sahabat nah di sini ulama jadi pembahasan apa benar sahabat segitunya berebutan ludahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam kenapa ini dari beberapa sisi jadinya hulu ya berludahnya maka jawaban yang paling tepat untuk kasus demikian betul kalau memang datangnya dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam akan jadi ber berkah dan ini terekam dari para sahabat di mana mereka ya sadar rokun mengambil berkah dari hal-hal yang berkaitan dengan Rasul rambutnya kah keringatnya kah diambil sama Ummu dan lain-lain. Oke? Okay? Tapi apakah mereka sampai titik berebutan dan sampai hampir ribut satu sama lain gara-gara berebutan ludah? Maka para ulama menjawab, mereka tidaklah melakukan hal itu kecuali di kasus Hudaybiyah ini. Untuk menunjukkan kepada musuh betapa solidnya kita mencintai Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini, mereka cuma mau nunjukin ini. Jadi, iya, supaya difahami dengan proporsional. Ya. <clears throat> Kemudian ketika meninggalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai jam berapa anak punya? Ah? Setengah tujuh. Ini sekarang jam berapa? Ini masih jam Jakarta. Kurang sepuluh menit ya Allah, Abu Bakar panjang, nggak bisa begitu. Ah, yang mau pulang-pulang deh ya, duluan ya. Anak mau nerusin ya. Ayut. Yang kangen nama bantal mau pulang, gih, gih. Ayut. Anak belum kelar. Ayut. Akhirnya terus perjuangan Abu Bakar radhiyallahu anhu bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam di Badrnya, di Uhudnya, ya kan? Di Mu'tahnya. Sampailah di tahun 13 Hijriah ketika dekatnya ahdur Rasul sallallahu alaihi wasallam mendekatnya wafat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ah, Rasul telah mengisyaratkan, mengisyaratkan untuk apa? Untuk mengangkat Abu Bakar sebagai penggantinya, kalaupun tidak terang-terangan, tidak terang-terangan. Kan? Dimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim rahimahullah dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu. Asad imra'atun seorang wanita datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadu. Kemudian Nabi pun berkata, singkat cerita, ya udah nanti balik lagi ke sini deh. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian nih wanita berkata, Araita in ataitulak walam ajidak. Atas, bagaimana menurutmu kalau aku balik lagi mencarimu ternyata kau telah tiada yani, dan aku tak menemukanmu seolah-olah nih wanita mengisyaratkan kemati kematian. Bagaimana kalau begitu nanti? Kemudian Rasul berkata, Fa'ti Abu Bakar, datangi Abu Bakar. Ya. Nah hadis-hadis demikian para ulama rahimahumullah berkata ini isyarat dari Rasul bahwa istikhlaf Abu Bakar ba'da Rasul sahih yakni keputusan umat untuk menjadikan Abu Bakar sepeninggal Rasul sebagai penggantinya itu sahih tepat. Oke? Okay? Tapi tidaklah bertentangan dengan ketegasan Umar bahwa tanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mata meninggal walam yastakhlif tidaklah mengangkat khalif khalifah. Betul, memang tidak terang-terangan Rasul mengangkatnya, hanya isyarat-isyaratnya saja. Perintahnya untuk menggantikannya di dalam sholat. Misalnya diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim rahimahullah banyak hadis. Dari Aisyah umul Mukminin Dari Abdullah bin Zuma Abdullah bin Zuma bercerita Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sakit dan nggak bisa ngimamin sholat dia perintahkan Mur Abu Bakar Zaliusali bin nas perintahkan Abu Bakar untuk sholat mengimami manusia ya akhirnya pas sudah waktu sholat Abu Bakar nggak ada belum datang adanya Umar orang-orang berkata ya Umar salli bina Umar sholatlah imami kita akhirnya Umar pun sholat mengimami manusia fakabbar Umar Umar pun bertakbir Allahu Akbar kedengaran sama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dari dalam kamar yang sedang sakit. Ini suara takbirnya Umar, bukan Abu Bakar. Rasul pun berteriak dari dalam kamar dan berkata, Ya Allahu dari kawal muslimun. Aina Abu Bakar? Ya Allahu dari kawal muslimun. Allah dan kaum muslimin tak mau menerima sholat itu. Tak sudi menerima sholat itu. Mana Abu Bakar? Akhirnya mereka membatalkan sholat dan mencari Abu Bakar. Abu Bakar buruan, dia eh, datang. Akhirnya Abu Bakar mengimami sholat dan Rasul meridai. Sampai segitunya. Rasul mau Abu Bakar yang menggantikan. Rasul pun terus menyuruh Abu Bakar untuk menggantikan sholat. Nah, Aisyah Ummul Muminin berkata, ayahku nih, Rafiq, buka. Dia hatinya tipis dan mudah menangis kalau baca ayat Al-Qur'an ayat Al-Quran. Akhirnya kalau ngimamin sholat nggak jelas suaranya. Orang nggak bisa dengar bacaan dia karena apa? Tangisannya. Jangan suruh dia untuk ngimamin, kata Aisyah, kata Ummul Mukminin. Suruh aja Umar. Nah Aisyah berkata kepada Hafsah, Ummul Mukminin juga radhiyallahu anhu majma'in. Suruh ayahmu saja. Kalau ayahku nih hatinya tipis kalau baca Quran suka nangis. Suruh ayahmu yang mengima. Oh gitu ya udah. Hafsah akhirnya mau nyuruh ayahnya, yakni mau minta tolong ayahnya untuk mengimami sholat. Rasul pun mendengar sallallahu Alaihi Wasallam mendengar rencana para wanita itu dan berkata, Muru Abu Bakrin fal yusalli bin nas. Suruh Abu Bakr yang ngimamin sholat. La antunna Yusuf. Kalian nih para wanita sahib-sahibnya Yusuf alaihissalam. <laughs> sahib-sahibnya Yusuf, yakni wanita-wanita yang berbakar menghadapi Yusuf alaihissalam itu. Antunna sahibu Yusuf. Kalian nih sahib-sahibnya Yusuf. Suruh Abu Bakar, jangan yang lain. <laughs> Akhirnya Abu Bakar yang mengimami salat. Beberapa lama setelah Rasul beberapa hari nggak keluar, akhirnya subuh subuh Rasul pun Shallallahu Alaihi Wasallam uh, Ketika Abu Bakar mengimami sholat, Rasul pun buka jendelanya, ya di antara masjid dan kamarnya cuma ada ada jendela yang memisahkannya dan ditutup pakai kain. Rasul pun membuka dan melihatnya. Para sahabat ketika melihat Rasul begitu bahagia, hampir mereka batalkan sholat mereka. Maksudnya membiarkan Rasul yang mengi, mengimami. Tapi Abu Bakar bilang, eh, Rasul bilang terusin, terusin. Kidna'an nafsatina fi sholatina. Hampir kita terfitnah di sholat kita ya. Karena saking senangnya melihat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak lama paginya atau besoknya Rasul pun Shallallahu Alaihi Wasallam keluar rumah. Kemudian Sa'id al mimbar naik mimbar dan Rasul pun Shallallahu Alaihi Wasallam ber, ber, ber, ber, berkhutbah, ya berkhutbah di mimbar. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari dari sanadnya dari Abu Sa'id bin Al-Khudri radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di mimbar seperti biasa. Dia berkata, setelah hamidallah wa asna alaihi memuji Allah dan memuji-mujinya menyanjungnya membuka khutbah itu, wa kemudian bersalawat kemudian Rasul pun sallallahu alaihi wasallam berkata inna abdan min ibadillah khayyarahu Allah sesungguhnya seorang hamba di antara hamba-hamba Allah Allah Subhanahu wa taala berikan pilihan baginya baina zahratil hayatid dunia di antara nikmat-nikmat hidup duniawi wal khulud fiha dan keabadian di dunia wa baina ma indallah dan antara apa-apa yang di sisi Allah ya kan fakhtara ma indallah maka kemudian hamba tersebut pun memilih apa yang di sisi Allah Rasul cuma berkata demikian nih Faqama Abu Bakar, tahu-tahu Abu Bakar berdiri berteriak sambil nangis-nangis. Dia berkata, "Naftadika bi abaina wa ummahatina ya Rasulullah, naftadika bi abaina wa ummahatina." Kami tembus engkau dengan ayah dan ibu kami ya Rasul. Kami tembus engkau dengan ayah dan ibu kami. Ya Abu Sa'id bin Al-Khudri dan lain-lain berkata yang meriwayatkan kisah-kisah ini Ibnu Abbas. Mali hadha Syekh, kenapa kakek-kakek ini? Rasul cuma bilang begitu, Tahu-tahu dia berdiri teriak-teriak nangis-nangis. Rasul cuma bilang bahwa seorang hamba di antara hamba-hamba Allah ditawarkan nikmat-nikmat duniawi dan keabadian di dunia dan di antara antara dengan apa-apa yang di sisi Allah dan dia memilih yang di sisi Allah. Rasul cuma bilang gitu kok dia teriak-teriak. Tapi fakana Abu Bakrin afhamana bi Rasulillah atau bi muradir Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar adalah orang yang paling paham di antara kita dengan maksud Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksud dari perkataan Rasul itu adalah bahwa hamba yang diberikan pilihan itu adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan dia memilih untuk segera mati dan bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Ini mendekatnya ajar Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang lain nggak nangkep Abu Bakar yang nangkep. Dan ketika meninggalnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam singkat cerita, akhirnya para sahabat goyah karena apa? Karena hampir nggak percaya, hampir nggak percaya mereka Rasul beneran nih meninggal. Sulit menggambarkan betapa terpukulnya hati mereka mendengar kabar kematian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Gimana mau ini? gimana coba? Kayak benar-benar terhantam keras hati mereka. Coba bayangkan pohon, pohon yang sudah berdiri menancap akarnya di tanah bertahun-tahun, puluhan tahun Sejauh apa tanah yang menang, apa akar yang menancap di tanah? Kebayang nggak? Kebayang nggak? Oke, bayangkan itu aja. Lihat. Kemudian pohon itu dicabut dari tanah. Kebayang nggak apa yang terjadi di tanah itu? Oke, gerak. Kalau kata orang Betawi, gerak. Ah, ini yang terjadi di hatinya para sahabat ketika mendengar Rasul meninggal hantaman dan keras luar biasa sampai goyah orang-orang dengan keimanan tertinggi goyah mendengar Rasul meninggal Ya gak? Ali bin Abi Thalib nggak mampu kakinya menopang, badannya terjatuh dia di tanah. Utsman bin Affan yang malaikat malu dari yang Utsman bin Affan Sampai keder dia bingung mau melakukan apa, diambil dari tanah sesuatu dan dia tahu tidak tahu mengambil apa diambil tahu. Ditaruh diambil lagi ditaruh lagi tanah. Diambil lagi sambil keliling sana sini. Lihat, sampai begitu Osman. Umar, Umar di, setan lari dari dia. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berteriak-teriak nggak terima Rasulullah meninggal. Sesungguhnya Muhammad tidak mati, dia hanya tidur dan dia akan kembali untuk menghantam orang-orang munafikin. Barang siapa yang bilang bahwa Muhammad telah mati, aku hajar. Oh Allah. Umar. hampir begitu teriak-teriak. Semuanya goyang. Semuanya terlepas dari akal sehatnya. Tapi Abu Bakar kuat. Datang dia masuk kepada anaknya, yakni Aisyah radhiyallahu anha. Rasul sallallahu alaihi wasallam mata baina nahri wa sadri Rasul meninggal di dalam pelukanku. Kata umum ini, Aisyah, Ummuna. Aisyah radhiyallahu anha. Eh, Abu Bakar pun melihat benar kejadiannya dan dilihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata yang telah ditutupi kapan dibuka oleh Abu Bakar dan berkata tidak uh, eh, hayyan wa mayyitan ya Rasulullah sungguh kau tayyib dalam keadaan hidup dan tayyib dalam keadaan mati faqabbalah dan dicium jidatnya tutup udah ini Abu Bakar sedih sedih tapi benar Rasul mati Shallallahu Alaihi Wasallam Abu Bakar pun keluar dari rumah. Dia melihat Umar yang teriak-teriak dan bolak-balik. <laughs> Dan dia melihat sahabat yang goyah semuanya. Dia berkata, Ala rislik ya Umar. Umar, pelan-pelan. Tapi Umar masih begitu saja. Terus Abu Bakar pun berkata, Ijlis ya Umar. Duduk Umar. Umar masih nggak mau. Masih, masih, masih goncang hatinya. Akhirnya Abu Bakar pun naik mimbar dan memulai khutbah setelah bertahmid dan bersalawat seperti biasa baru Umar mau duduk. Yes. Baru mau mendengarkan dengan tenang. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata kepada para sahabat, menegaskan hal ini. Faman kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Barang siapa yang menyembah Muhammad, sesungguhnya Muhammad telah mati. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Dan barang siapa yang menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah Maha hidup dan takkan pernah mati. Hmm? Kemudian dia membaca satu ayat yang semua sahabat tahu ayat ini. Ayat apa? Wa ma Muhammadun illa rasul. Qad khalat min qablihi rusul. Muhammad ini bukan lain, hanyalah seorang utusan yang sebagaimana telah berlalu sebelumnya, telah banyak yang meninggal utusan-utusan sebelumnya. Asa mata au qutilan qalabtum ala aqabikum. Apakah hanya karena ketika dia mati atau terbunuh kemudian kalian mau terbalik yani kepala dikasih kasih di kepala yakni kebalik menjadi kafir ketika mendengar dia mati langsung hilang keimanan kalian wa may yanqalib ala aqibai fala yadurrallaha syai'a barang siapa yang terbalik demikian dia tidak merugikan Allah sedikit pun Umar bin Khattab berkata, "Wallahi kita semua ini apal nih ayat, tapi ketika kasus ini kok seolah-olah baru dengar pertama kali dari Abu Bakar." Akhirnya semua orang pun bubar ke rumahnya masing-masing dan tiap orang mengulang-ulang ayat itu di dalam perjalanan pulang. Wallah Muhammadun illa rasul. Oh. Yang menguatkan hati mereka mendengar dan menerima kenyataan pahit ini. Okay? Singkat cerita di Saqifah Bani Sa'idah sampai akhirnya kemudian kaum muslimin pun sepakat untuk mengangkat Abu Bakar radhiyallahu anhu sebagai pemimpin. Abu Bakar maju membawa Umar dan Abu Ubaidah ibnu Jarrah radhiyallahu anhu. Kenapa? Sahabatnya nggak ada yang cari nggak ada cari jabatan pimpinan mencalonkan diri nggak ada nggak ada. Bukan dunia, bukan tangkat yang mereka cari demi Allah. Oke, Mereka saling mendorong satu sama lain, mengutamakan satu sama lain. Aku pilihkan untuk kalian dua anak terbaik umat ini. Aku pilihkan untuk kalian Faruq. Ini yani Al-Faruq Umar. Alladhi farakallahu bihi bainal Hak wa batil. Yang Allah pisahkan antara hak dan batil dengannya. Atau aminu hadihil ummah. Atau sang amin, yang yang sangat amanah di dalam umat ini yaitu Abu Ubaidah ibnu Jarrah. Kalian pilih. Tapi Abu Ubaidah dan Umar selempak menolak Abu Bakar radhiyallahu anhu dan mengangkat tangan Abu Bakar, "Justru engkau ya Abu Bakar." Umar berkata, Akhtaraka ah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lis-salati wa huwa afdal dinina." Rasul memilihmu, menyuruhmu untuk memimpin kita sholat dan sholat adalah agama yang paling inti. Oke? Okay? Abala naftaru kali dunia, masa kita nggak mau memilihmu untuk urusan dunia kita? Akhirnya diangkatlah Abu Bakar radhiyallahu anhu oleh Abu Ubaidah dan Umar dan semua umat serempak menyetujui Abu Bakar radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab berkata perkataan yang luar biasa, wallahi li an uqaddam wa tudrab unuki bi ismin ahabbu ilayya min an uammar ala qaumin fihi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Demi Allah, kalau aku disidang kemudian dipenggal leherku padahal aku nggak salah apapun, itu lebih aku pilih, lebih aku terima. Daripada aku disuruh memimpin sebuah kaum yang di dalam kaum itu ada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Lihat, akhirnya Abu Bakar radhiyallahu anhu pun memulai khilafahnya. Jadilah dia khalifah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya. pertama. Khalifah artinya apa? Pengganti. Ya, Khalifah artinya penggan, pengganti. <clears throat> Mulailah Rasul uh, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu memulai masa khilafahnya dengan apa? Infaz ba'si Usama ibn Zaid. Abu Bakar memulai utusan mengutus Usama bin Zaid radhiyallahu anhu. Jadi Rasul sebelum meninggal mengirim pasukan untuk memberi pelajaran kepada kabilah Bani Qudha'ah. Waktu itu Kuba kurang ajar gabung gabung sama sama Romawi untuk memerangi kaum muslimin di perang Mu'tah. Nah, Rasul mau memberikan pelajaran pada mereka, Rasul mengutus pasukan yang dipimpin oleh uh, bocah kesayangannya Usama bin Zaid bin Harithah radhiyallahu anhum ajmain. Well, uh, eh, tapi ketika mereka sampai perbatasan Madinah, mereka mendengar kabar tentang jatuh sakitnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya mereka berhenti di Madinah, di ujung perbatasan Madinah. Gak bisa bergerak, mau keluar maju takut terjadi apa-apa sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi mau pulang pun Rasul udah memerintahkan kita jalan. Akhirnya mereka menunggu di perbatasan, menunggu kabar. Lihat taatnya sahabat sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mereka menunggu keputusan pengganti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mau diapain nih? Kita di tengah jalan nih. Ayo. Akhirnya Abu Bakar pun memutuskan untuk menggerakkan apa meneruskan perjalanan pasukan Usama bin Zaid radhiyallahu anhu. Para sahabat ini padahal sedikit melarang Abu Bakar. Soalnya apa? Pas kejadian fitnah yang besar pada saat itu. Meninggalnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam terjadi banyak fitnah di barisan kaum muslimin. Nongolah para nabi-nabi palsu. Sebagian orang murtad keluar dari Islam. Seperti Rasul. Sebagian orang, kalaupun nggak keluar dari Islam, yamnauna zakat, mereka nggak mau bayar zakat. Mereka berkata, kita dulu bayar zakat kepada Rasul, setelah Rasul meninggal kita nggak mau bayar zakat sama siapa pun. Iya. Sampai akhirnya benar-benar ribet lagi ribet urusan ini kaum muslimin. Maksud para sahabat jangan dulu kirim pasukan keluar deh ini lagi ribet covid fitnah. Kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, masa aku batalkan rencana yang telah dijadikan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam demi Allah tidak laulaibatil demi Allah kalaupun para serigala bermain-main si Arjul ummahatil mu'minin di kaki-kaki para ummahatul mu'minin demi Allah aku akan tetap utus pasukan Usama untuk maju terus Jadi yani, kalaupun benar-benar keamanan di barisan kaum muslimin udah hilang, benar-benar udah nggak aman lagi, sehingga serigala dan anjing dengan bebas main di kaki-kaki para istri-istri Rasul, tetap aku akan utus pasukan Usama untuk maju terus. Kenapa? Ini perintah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Lihat betapa Abu Bakar berpegang teguh kepada apa yang diajarkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus yang lain berkata, ya udah kalau emang beneran mau ngutus, ya udah pilih yang lain, jangan Usama bin Zaid. Usama bin Zaid waktu itu belum 20 tahun. Masih terlalu muda dan nggak berjenggot waktu itu. Nah nggak jenggot Usama bin Zaid. Sampai sahabat lain bilang, aduh andai saja kita bisa berikan jenggot kita buat Usama. Lumayan kali nambah galak dikit. Nambah serem dikit gitu. gak nggak gak? Kemudian Abu Bakar pun marah dibilang begitu dan berkata, "Aisyah Rasul wa Azaluhu ana." Apakah Rasul memilih yang kemudian ana yang turunkan? Enggak. Ana suruh dia lagi yang maju sebagaimana Rasul Shallallahu alaihi wasallam tentukan. Lihat betapa dia berpegang teguh kepada ajaran Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Usama pun maju terus dan Abu Bakar menghantarnya sampai perbatasan Madinah. Baik, Abu Bakar pun menasehatinya, memberikan pesan agar peperangan. Jangan menghancurkan pohon-pohon rumah, jangan bunuh lelaki, anak-anak, hati-hati gitu ya. Yang udah yang menyerah jangan dibunuh dan lain-lain. Demikian. Berangkatlah Usama ada, barakatillah. Ternyata khair dengan keberangkatan Usama, kabilah-kabilah Arab lain melihat ternyata kaum muslimin masih punya kekuatan setelah meninggalnya Rasul. Buktinya masih keluar tuh pasukan untuk menghajar kabilah Kudo, Qudah. Akhirnya Beberapa kabilah yang mau kurang ajar nggak jadi melihat kekuatan kaum muslimin yang masih bertah bertahan. Tayyib. Nah, kemudian di Madinah Abu Bakar pun mempersiapkan pasukan untuk menghantam orang-orang yang menentang zakat. Mau ditumpahkan darahnya sama Abu Bakar radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab melarang hal ini, jangan. Ataqtuluna atau atuqati at, apa at, Apakah kau akan membunuh atau menyerang sebuah kaum yang yashhaduna Allah ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah? Bagaimanapun mereka syahadat, udah haram darahnya. Nggak boleh ditumpahkan darahnya, kata Umar. Kata Umar itu Khattab radhiyallahu anhu. Dan di situ Abu Bakar dengan tegas membantah Umar dan berkata, perkataan yang Khalid ini perkataan yang aziz. A'izzatun fil jahiliyati khawarun fil Islam ya Umar. Apakah kau galak, tegar ketika masa jahiliyah, pas Islam jadi lembek ya Umar? Itu Umar nih. Malah galakan dia. A'izzatun fil jahiliyati khawarun fil Islam ya Umar. wallahi walau kanu yu'adduna iqalan. لو منعوني إقالا كانوا يؤدونها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه demi Allah kalaupun mungkin cuma tali kekang kendaraan yang biasa mereka setor kepada Rasul kemudian Rasul meninggal mereka nggak mau setor tali kekang yang remeh itu kepadaku aku akan perangi mereka untuk tali kekang itu Lihat, Akhirnya Umar pun melihat kekerasan Abu Bakar, Allah bukakan hatinya dan dia mengaku bahwa memang Abu Bakar yang paling memahami maksud Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tentang bagaimana diharamkannya darah seorang Muslim yang telah bersyahadat. Ini namanya ikhtilaf diusul, nggak boleh. Paham nggak? Begini. Masalah zakat, masalah fikih apa akidah? Fikih Kok bas gimana zakat nih masuknya di kitab fikih kita kasih dah akidah ngajinya di mana ngajinya di TV sih nah di masjid Kenapa cuma seseorang yang berbeda pendapat masalah fikih nggak mau memenuhi zakat, kok sampai diperangi, ditumpahkan darahnya? Perhatikan hal ini supaya kita bijak melihat perbedaan pendapat. Oke? Okay? Afwan, sampai siang, sampai siang. Anda nggak mau tahu. Yang ngantuk mau pulang-pulang. Oke, okay, ini penting buat para penuntut ilmu. Melek, bangun. Dengerin. Di fikih ada usul, ada furu. Di akidah ada usul, ada furu. Ada pangkal, ada cabang. Ada pangkal, ada cabang. Yang ditolerir ikhtilaf itu di furu. Mau furu fikih atau furu akidah. Oke? Okay? Usul itu apa sih artinya? Nah, usul ini permasalahan-permasalahan inti. Ulama berkata mendefinisikan usul ini sesuatu yang disepakati, yang ijma, nggak ada yang berbeda pendapat. Furu ini emang hal yang dari dulunya ada perbedaan pendapat. Baik di akidah ada, atau fikih ada usul ada fu, furu. Fikih ini urusan hukum. Akidah ini yang berkaitan dengan keyakinan. Oke? Okay? Perbedaan furu, kalaupun di akidah, oke, okay, santai. Asal furunya, kayak contoh. Eh, Adam alaihi salam dulu di surga, ya kan? Surga Adam dulunya alaihi salam, apakah surga yang nanti kita tempati atau surga sendiri yang Allah bikin buat Adam sebelum turun ke dunia? Di sini ulama berbeda pendapat. Ini akidah apa fikih? Nah, berkaitan dengan kayak? keyakinan akidah. Ya, ahli ulama berbeda pendapat di sini. Karena apa? Karena memang furu akidah. Easy. Tenang. Furu akidah toh. Perbedaan pendapat dari zaman dulu tentang hal ini ada. Yeah. Tapi kalau sampai seseorang berkata, jangankan Adam dulu, apa sekarang, apa kita entar di mana, surga surganya nggak ada. Nah, ini diusul, ini hantam, tanggal lehernya. Tayyib. Oh, iya? Tegur dulu tentunya, ada ada ada ada prosesnya, ada teknisnya. Jangan terus bawa pisau dapur mampir ke rumahnya. Dan Edukasi disuruh lihat Oke? Okay? Fikih suruh ada usul. Kalau usul nggak boleh macam-macam. Kayak apa? Wajib zakat disepakati nggak? Dari zaman dulu dan itu rukun Islam nggak boleh hilaf. Oke? Okay? Tapi zakat, ada yang bilang 82 gram misalnya, ada yang bilang 83, ada yang bilang 84, yang bilang 85. Ini istilah fu, furu, tapi kewajiban zakatnya mah wajib tetap. Kalau seseorang bilang ini enggak 83 tapi 84 tapi 85, ini kita sikapinya masalah dengan cara adab menyikapi si silap, easy, tenang, saling menghormati. Oke? Okay? Tapi kalau seseorang khilafnya diusul, aduh udah di zakat nggak wajib lagi di masa ini. Nah ini kita sikapinya jangan pakai adab khilaf, tapi pakai adab al-amru bil ma'ruf nah yang mungkar. Tebar, nggak mau nurut juga, mati juga bandel, jangan gabung, hindari, hajar. Ini namanya hajar. Jangan gabung, jangan nyemplung di situ. Karena apa perkataannya yang mengsilapi usul sudah sampai titik kufur. Kau masih bergaul dengannya, gabung dengannya, makan, minum bareng dengannya. Allah samakan hatimu satu sama lain nanti. Maka hindari. Paham? Bedain mana usul, mana puru. Bedain. Kalau hal-hal yang emang dari zaman dulu ada perbedaan pendapat, jangan dibawa galak makanya. Kayak masalah subuh, punut apa enggak. Dari zaman dulu ada. Kita meyakini, oke okay, subuh nggak kunut, tapi berada di belakang imam yang kunut, kunut, ikutan. Iya kan? Tahiyat mau goyang? Apa mau diam? Ini hilaf dari zaman dulu. Jangan menegur satu sama jangan. Yang tenang. Kalaupun mau teliti, teliti untuk dirimu. Jangan coba menyalahkan yang lain. Awas. Oke? Okay? Kecuali ada kaum yang bilang, tahiyat enggak begini, enggak juga diam, tapi begini. Nah ini baru tampar. Ini karena apa? Ini perbedaannya sudah bukan di dalam frame silap yang diperbolehkan. Ini udah bid'ah baru yang dibuat. Silapnya bukan antara ahli ilmu dengan ahli ilmu kalau begitu, tapi antara silap antara manusia sama setan itu. Peranginya jangan dengan adab silap menghadapinya, tapi dengan adab al-amru bil ma'ruf nahi anil mungkar. Keterangan hak. Sekarang kan khilaf-khilaf yang sifatnya nggak boleh ada khilaf dibilang itu khilaf, harusnya kita tenang. Padahal itu bukan khilaf, itu perang antara hak sama batil. Kayak cadar. Sebagian ulama bilang wajib, sebagian bilang sun, sunnah. Disepakati disyariatkannya cadar, tapi sebagian bilang wajib, sebagian bilang sun, sunnah. Tenang, awas. Tapi seseorang bilang nggak wajib nggak sunnah ini cuma tradisi Arab. Nah ini di luar silat. Ini ini perang antara hak dan batil, bukan perbedaan pendapat ahli ilmu. Awas. Apalagi sampai titik jangankan cadar, jilbab jilbab yang nggak wajib tampar. Bukan berarti kita galak sama perbedaan. Yang mana yang boleh dibedain? Jangan bikin yang mana di agama Allah. Ini sekarang kan anak-anak sekarang nih di urusan akidah, di urusan manhaj, pada meleng, pada kelemar-kelemar, di fikih galak. Masalah kaki ketutupan atau enggak di celana, isbal, ini suruh, tenang. Kita mungkin meyakini haram, jangan sampai ketutup. Nah, Kalau melihat yang masih ketutupan, jangan galak. Ibnu Taimiyah, tahu jagoan gak Ibnu Taimiyah? Salafiyat mana yang sama dia? Dia bilang gak haram. No. Dia no. Rahimahullah. saya baru kemarin. Anda mungkin menyetujui keharamannya, bisa jadi, oke. Okay. Tapi melihat orang yang tidak menyetujui keharamannya, tenang juga, jangan dihantam. Kenapa? Ini fu, guru yang pinter, awas. Sayyid, Perbedaan di akidah, perbedaan di manhaj, kalau di usulnya hantem, nggak ada urusan. Batil, batil. Dan begitu pun menyikapi ahlul batil, ahlul bid'ah. Kalau menyikapi awamnya mah, ini ini adab al-amru bil ma'ruf, nahi anil mum. Ya, Oke, okay. menyikapi awamnya, pengikut yang nggak tahu apa-apa ini itu, nah baru dengan adab yang manis. Bantu, tolong, salam, Jangan udah nak kita kalau diundang yasinan nggak datang ketemu di jalanan juga begitu gitu. gitu. Ya, jangan dimusuhi nanti. Bantu salam duluan. Rumahnya butuh ini itu bantuin, nggak apa-apa dengan adab yang baik. Kenapa? Dia cuma pengikut yang mengikuti apa yang umum berjalan bukan pentolannya. Tapi pentolannya, nah ulamanya yang menyeru kepada bid'ahnya, kepada syiriknya, memerangi kita yang menyeru tauhid, memerangi kita yang menyeru sunnah, meledek-ledek kita yang menyeru kepada salafus soleh dengan kata wahabi dan lain-lain, menulis buku dengan itu, nah yang ini si hajar. Jangan dimanis-manisin. Ini kaitannya dengan al-wala wal barok kalau kau masih bermanis-manis dengan orang yang memusuhi tauhid, memusuhi sunnah sedemikian rupa, maka dipertanyakan loyalitasmu kepada sunnah, kepada tauhid. Kalau kau memang loyal kepada tauhid, kepada sunnah, musuhi dia. Pentolannya mau ulamanya jangan disamperin ke rumahnya baik-baik manis-manis loh, jangan. Ini pentolannya. Awamnya oke, okay, ayo kan ahlu bidah, kafir lagi tetangga kita. Dia ya, bercerita, tolong, tolong. Bersikap baik, ini bentuk dakwah kita. Ketemu salam, assalamualaikum. Dia salam jawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lengkap. Waalaikumsalam dan lain-lain. Waalaikum ini kalau misalnya si kafir berkatanya assalamualaikum kasusnya begitu. Kalau dia berkata assalamualaikum ya waalaikumsalam yang lengkap. Tapi ketika diajak acara-acara dia yang kafir, jangan setujui, jangan selamatkan dia acara perayaan dia dan lain-lain, jangan. Tapi sebagai muamalah sehari-hari yang manis sama mereka. Karena apa? Awalnya kok. Pentolannya mah. Jangan, jangan manis-manisin. Apakah kau bermanis-manis dengan orang yang menyeru kepada syirik, menentang tauhid, menyeru kepada bid'ah, menentang para penyeru sunnah, itu, itu manhaj namanya yang kencang sebelah situ. Bukannya kita menyuruh kepada jarah-jarah mutlak, tapi nggak juga kita lembek-lembek dan nggak punya pegangan sama sekali. Urusan manhaj dan akidah kelemar-kelemar, urusan fikih yang beda dikit galak. Loh, ini namanya nggak tahu tempat. Oke, kapan tegas? Kapan lembek? Rahmat di dalam Islam bukan maknanya lembek selalu. Tegas-tegas pada saatnya. Itu proporsionalitas di dalam syariat Islam. Ini hikmah namanya. Proporsional. Kaya, pahami hal ini para penuntut ilmu. Jangan galak. Kenapa? Fikih mah hukum apalagi yang furu ini sangat luas luar biasa. Bisa jadi kau cuma tahu satu sisi, bukan dari antara dua sisi, tapi dari seribu sisi yang ada. Masalah surah gambar, Oke? Okay? Terus masalah musik mungkin. Tenang dulu, ini bukan sesuatu yang ijma toh. Siapa tahu dia mengetahui hadis-hadis dalil-dalil yang tak tahu ketahui. Ana setuju pengharaman lagu, oke? Okay? Enggak, ana setuju. Tapi melihat orang yang belum sampai titik mengharamkan sebagaimana kita, tenang dulu. Ini toh memang bukan ijma. Dan di antara para ulama, ini kan masalah fikih begini galak bener, tapi akidah sama manhaj kelemar-kelemar. Bagaimana ente? Yang kudunya kejang malah jadi lembek, yang kudunya lembek. Aduh, ngaji yang benar ngaji, ngaji. Bawa kitab, jangan nyender, makanya kalau ngaji. Jangan tablik akbar doang. Hadir kajian rutin. Biar pinter. Ngajinya di komputer doang sih. Nonton Youtube. Yusuf, Iya. Demikian Abu Bakar tegas menentang para penentang zakat. Kenapa? Zakat adalah permasalahan usul yang nggak boleh hilaf. Hilaf di masalah usul, ini kufur. tebur dulu. Masih bandel, tumpahit darahnya. Kenapa? Udah kufur. Kalaupun sih, siki. Kenapa dia di usul yang tidak boleh ada hilaf dalam hal ini? Iya. Nah di sini akhirnya Umar pun mengakui kebenaran Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Coba dipahami? Bedain, pinter-pinter bedain mana usul, mana furuah. Ya? Okay? Mana usul, mana furuah? Furuah. <clears throat> Demikian Abu Bakar Siddiq memimpin. Ya, kepemimpinannya sehingga <clears throat> Allah Subhanahu wa taala selamatkan Islam dan kaum muslimin dari fitnah yang melanda umat sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, yakni Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dia berkata, "Ta'arradna li mawqifin ba'da mautir Rasul sallallahu alaihi wasallam kidna an nahlaka fih." Kita menghadapi sebuah kondisi sepeninggal meninggalnya Rasul kita menghadapi sebuah kondisi yang hampir saja umat hancur semuanya di situ. Ya, laula an manallahu alaina bi Abi Bakar. Kalau bukan karena Allah selamatkan kita dengan Abu Bakar, Abu Bakar yakni dengan kepemimpinan Abu Bakar dan ketegasannya. Ayat. Bahkan al-Imam Jarah wa Ta'dil, Imam Ali bin al-Madini radhiyallahu anhu. Eh, Ali bin al-Madini gurunya Imam Bukhari. Rahimahullah. Ya, Ali bin Madini Bukhari rahimahullah berkata urusan hadis nih Bukhari ini sama langit langit udah nggak ada yang ngalahin Imam Bukhari rahimahullah Muhammad bin Ismail Bukhari urusan hadis nih Imam Bukhari nggak ada yang ngalahin dan pernyataannya yang yang yang abadi ada Mastasghortu nafsi inda ahadin fil hadis. Aku nggak minder urusan hadis di depan siapapun illa inda Ali ibn al-Madini kecuali di depan Ali ibn al-Madini itu ada minder <laughs> lihat luar biasa ya Ali ibn Madini rahimahullah Ali ibn Madini berkata laqad a'azza Allahu ad-dina bi Abi Bakar yawma riddah wa bi Ahmad ibn Hanbal yawma al-mihnah Sungguh Allah telah memuliakan, menguatkan agama kita Islam dengan Abu Bakar ketika hari riddah, hari murtad banyak Ya? Dan dengan Ahmad bin Hanbal Harif fitnah, yakni fitnah khalqul Quran. Faradiyallahu an Abi Bakar wa rahimallahu an Imam Ahli Sunnah Ahmad bin Hanbal. Ya. Kemudian ikhwani rahimahullah. Demikianlah kepemimpinan Abu Bakar radhiyallahu anhu yang akhirnya Abu Bakar pun masih perlu menghidupi keluarganya, perlu nafkah untuk anak dan is, istrinya gimana dong? Ayo. Akhirnya dia pun masih belanja di pasar, masih dagang di pasar. Umar bin Khattab melihat hal ini dan berkata, "Ya Khalifah Rasul, ngapain kau di pasar pegang dirham?" Kata Abu Bakar, "Terus anda mau mempanin anak istri anak pakai apa?" Ente nggak pantas di sini, kata Umar. Ente nggak pantas di sini. Udah, ente pulang. Kita akan berikan kau jatah dari Baitul Mal. Maka Umar bin Khattab yang bikin sunnah gaji buat presiden dari Baitul Mal. Ini dia. Supaya apa? Supaya pemimpin, penguasa fokus ngurusin umat dan nggak mikirin bisnis. Kau eh, tak pantas di sini, sudah pulang. Kami akan sediakan jatah untukmu dari Baitul. Nah, kata Umar bin Khattab yang pertama begini. Ya. <clears throat> Dan di perang Yamamah, terbunuh banyak penghafal Al-Quran sehingga akhirnya di situ pun kasus di mana Umar bin Khattab menekan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu untuk mengumpulkan Al-Quran Al yang terpisah di dalam suhuf-suhuf. Abu Bakar tadinya takut-takut namun ditekan terus oleh Umar bin Khattab karena nggak ada pilihan lain dan dia katakan ini baik, ini baik. Sampai akhirnya Abu Bakar berani mengumpulkan Al-Quran, dikumpulkanlah mushaf dari tiap para penghafal, dikumpulkan Al-Quran dalam bentuk satu mushaf mushaf. Diberikanlah mushaf ini kemudian kepada Umar ibn Khattab sepeninggal Abu Bakar. Nah, Umar ibn Khattab meninggal, mushaf ini ada di hak Hafsah radhiyallahu anha. Ketika Utsman memimpin radhiyallahu anhu, dia bikinlah cetakan pemerintah resmi Al-Qur'an. Oke, okay? ini yang dibilang mushaf Utsman Utsmani. Dia ambil dari Hafsah dan dia rapihin dan dia cari para penghafal lain, dilengkapin, jadilah mushaf Utsmani dan dihapuskanlah versi-versi Quran yang lain supaya kaum muslimin di satu susunan dan tidak berbeda kecuali orang-orang yang memang Allah takdirkan mereka untuk menyimpang dari ahlu sunnah seperti syiah dan lain-lain yang mengatakan banyak bagian Al-Quran yang dihapus dan lain-lain dia ini mau bikin agama sendiri udah nggak usah ngaku Islam dan jangan pusingkan diri sama syiah oh. kita ini kadang terlalu memusingkan diri sama kelompok sesat tapi sebenarnya kita nggak tahu yang sunnah yang mana Iya nggak? Ngapain nanti sibukin diri sama penyakit, penyakit, penyakit, virus, virus, virus. Padahal antibodi belum kelar. Ngapain nanti ngobok-ngobok nih virus, ntar keracunan ente. Lalu bagaimana tugas yang benar, prioritas yang benar? Beresin antibodi. Kenali dulu apa yang wajib kau yakini, yang kau lakukan sebagai seorang ahli. sunnah. Jangan puyung mikirin, Ustaz di puncak kemarin ada tokoh syiah datang, kita harus melakukan apa? Ada urusan ente? Mau ngapain nanti terus mau ke sono bawa selepetan? Hah? Mau ngapain? Yang sunnahnya udah kenal belum? Kenal yang sunnah. Hanya dengan itu kita bisa melawan kesesatan. Sisanya hal-hal yang di luar kuasa kita, kebijakan negara dan lain-lain itu di luar kuasa kita. Dakwahkan saja sunnah pada dirimu, istri dan anakmu, pada lingkunganmu. Wah, udah. Terapkan tauhid dan sunnah pada dirimu, istri dan anakmu. Itu udah. Musuh Allah mampir ke sini, biarin, biarin, biarin. Musuh-musuh Islam, musuh-musuh Tauhid sudah akan selalu ada dari zaman ke zaman. Maka jangan kau keluhkan makar mereka yang memusuhi Islam. Kalau kau mau keluhkan dirimu yang tak menjalankan tugasmu dengan baik sebagai muslim. Apakah kau mempelajari agamamu dan menerapkannya di dalam kehidupanmu? Itu kau keluhkan. Jangan kau keluhkan usaha musuh dalam menyerang kita. Gitu dong. Itu namanya lempeng. Ya. <clears throat> Kenal prioritas itu namanya. Akhirnya, di masa akhirnya, eh, Abu Bakar radhiyallahu anhu di masa sakit-sakit akhir sebelum meninggalnya, dia menyeru Utsman ibnu Affan, memanggil Utsman ibnu Affan, ya. Istad'a Utsman, kemudian Eh, dia memerintahkan kepada Utsman, "Ya Utsman, uktub, wahai Utsman tulis." Ini wasiatku, wasiat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Akhirnya mada aktub? Kata Utsman, "Apa yang aku tulis?" "Uktub," kata Abu Bakar, "tulislah Bismillahirrahmanirrahim." Hada ma ahida bihi Abu Bakr ibn Abi Qahafa fi akhir ahdihi bid dunya. Ini yang dipesankan oleh Abu Bakar ibnu Abi Qahafa di waktu-waktu akhirnya di dunia dan di awal-awal harinya di akhirat. Di akhir ahdihi di dunia, kharijan minha keluar darinya wa fi awal ahdihi bil akhirah dan di hari-hari awalnya di akhirat dahilan fiha masuk ke dalamnya. Ini qad walaitu alaikum Umar bin Al-Khattab sesungguhnya aku telah kuasakan atas kalian Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu Fasma'u lahu wa afi'u. Maka dengar dan taatilah Umar. Wa wallahi ma wallaituhu. Dan demi Allah tidaklah aku berikan kuasa padanya illa lihusni husni dhanni fih. Kecuali karena kita menyangka yang baik padanya. Yani kebaikan yang ada pak padanya. Wa ilmi bih. Dan apa yang aku kenal padanya. Ya? Nah. Fa'in adalah fadhalika dhanni bih. Dan apabila dia berbuat adil kelak nanti. Maka Itulah sebagaimana yang aku perkirakan tentang dia. Ya. Wa in kanatil ukhra dan apabila dia bertindak tidak adil, fasaya'lamul alladziina zalamu ayyaman qalabin yang qalibun. Maka orang-orang yang zalim akan tahu kelak akan kemana mereka nanti kembali. Jangan khawatir, kalaupun dia berbuat zalim nanti Allah yang akan membalasnya. Ya. Wassalam, wassalam demikian dan dia kemudian memerintahkan Utsman untuk membawa surat ini kepada manusia dan kemudian memerintahkan orang untuk membaiat Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Dan kemudian ketika akhir-akhir hayatnya Abu Bakar bertanya kepada putrinya Aisyah radhiyallahu anha umul mu'minin, "Ayu yaumin hadza? Hari apa ini wahai putriku?" "Innahu yaumul Itsnin ya abati." Ini hari Senin wahai ayahku. Kata dia, kata Abu Bakar, kalau aku meninggal hari ini maka kubur aku segera. Karena sungguh hari yang paling aku cintai adalah hari yang paling dekat dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal Senin, lahir juga sen, Senin. Kalau aku meninggal hari ini, segera kuburkan aku di hari ini juga, Senin ini. Akhirnya meninggal radhiyallahu anhu dan umat ridho darinya meninggal dalam umur 63 tahun, 63 tahun kemudian ditubur di samping kuburan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di rumah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Demikian kita tentang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Semoga banyak hal yang bisa kita paham, kita pahami dan kita ambil. Memahami sirah jangan hanya tangkap sebagai sebuah cerita, jangan. Ambil nilai-nilai ya dan eh, konsep-konsep uh, yang datang dari salafus soleh yang seringkali digambarkan dalam sirah mereka. Sehingga apa? Sehingga tidaklah cerita tersebut berlalu hanya sebagai cerita yang tidak kita ambil ibrah darinya. Demikianlah mulianya sirah di umat Islam. Bahkan sirah yang di sejarah demikian, Allah Subhanahu wa taala jadikan sepertiga kitabnya, kitab suci isinya sepertiga kisah-kisah kaum masa lalu. Apakah hanya sebagai dongeng? Tidak. Tapi untuk apa? Untuk diambil pelajaran. Untuk mengetahui bahwa perjalanan dunia ini begitu-begitu aja. Nggak kemana-mana. Yang terjadi sekarang, itu dulu pernah terjadi. Mau selamat sekarang, lihat yang selamat dulu gimana. Allah janjikan watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas dan hari-hari itu kami putar di antara manusia. Ali radhiyallahu anhu berkata, "Istadil bimakan ala ma huwa kain fa innal umura istibah." Carilah dalil petunjuk dari apa-apa yang telah terjadi dalam menghadapi yang sedang terjadi. Kenapa? Perkara-perkara itu serupa sama. Aku قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اخر الكلام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته